Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan yaumidin Para pemirsa dan para pendengar roja yang rahmati Allah SWT Kembali di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah SWT dalam rangka eh, Mendalami agama yang mulia ini di antara bagian dari menjaga agama kita adalah menjaga pengaruh-pengaruh dari luar yang dapat mengikis dan melemahkan keimanan dan akidah kita. Ya. Kaum muslim semata SWT tentu dengan sentiasa bersyukur dan kepada Allah SWT telah kemudahan kesempatan yang berikan kepada kita, sudah kesehatan yang dapat mempertemukan kita walau dalam eh, jarak yang begitu jauh. Ini suatu nikmat yang besar dari Allah SWT ketika kita bisa bertemu dalam jarak yang begitu jauh dan dapat saling bertukar informasi dan juga mendapatkan eh, informasi-informasi yang begitu berguna bagi kita semua di berbagai Nusantara ini. Kaum muslimin, salam dan salam dan juga tidak lupa kita kirimkan buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah berkorban dan berjuang bersama sahabatnya dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran di muka bumi Allah ini kaum muslimin satu hal yang pasti bahwa setiap uh, kebenaran adalah dihadang oleh kebatilan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita dalam banyak ayat juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya agar kita waspada dari makar-makar yang dapat merubah dan merusak iman kita. Maka oleh sebab itu Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya Wakadzalika nufassul ayati walitastabina sabil mujrimin. Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami kata Allah SWT agar jalan bagi kalian jalan orang-orang orang yang durhaka kata Allah SWT Kenapa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala di sini adalah yaitu jalan-jalan orang yang neraka dijelaskan Allah agar kita tidak terjatuh ke terjerumus ke dalam jalan tersebut. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan uh, bagaimana sepak terjang kaum musyrikin, uh, hujah-hujah kaum musyrikin, demikian pula kaum munafikin ya. Kemudian juga eh, makar-makar dari agama-agama lain terhadap Islam, yang pemahaman-pemahaman lain terhadap Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dan menggambarkan kepada kita bagaimana permusuhan mereka. Maka ini adalah untuk memberikan suatu hal sikap yang uh, pada diri kita itu waspada yaitu dengan kata-kata waspada hati-hati ya dari pengaruh-pengaruh yang dapat melemahkan dan merusak akidah kita Nah, kalau Allah SWT bagian dari kesempurnaan sebuah penjelasan sebuah kebenaran adalah ketika kebenaran itu disandingkan dengan kebatilan, maka akan terlihat jelas kebenaran itu adalah sesuatu yang indah dan kebatilan itu sesuatu yang sangat kusut dan sangat uh, menjijikkan. Maka oleh sebab itu kaum muslimin Allah SWT di dalam banyak ayatnya menghambatkan kepada kita juga jalan-jalan orang yang batil agar kita bisa membandingkan dengan jalan al-haq yang diterangkan oleh Allah SWT sehingga kebenaran itu suatu hal yang semakin membuat kita cinta kepada kebenaran dan kebatilan semakin membuat kita untuk lari kebatilan dan membenci kebatilan itu. Maka Allah katakan wa kadzalika nufasul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami jelaskan ayat kami kata Allah SWT agar jelas bagi kalian jalan-jalan orang yang berdosa, orang-orang yang uh, makar, orang-orang yang durhaka itu agar kalian tidak mencontoh jalan mereka dan tidak berakibat menerima akibat sebenarnya yang telah mereka terima akibat-akibat di dunia ini jadi dengan azab Allah Subhanahu wa taala maupun di akhir kelak yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin demikian pula Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya dalam mewanti-wanti kepada kita dan juga memperingatkan kita tentang akan berbagai macam bentuk pemahaman yang akan datang di akhir zaman. Ini adalah suatu uh, realisasi kecintaan beliau terhadap umatnya sehingga Rasulullah SAW dalam berbagai kondisi menjelaskan kepada umatnya apa solusi-solusi yang kita harus lakukan ketika kita mendapatkan kondisi-kondisi seperti itu. Makanya dalam sebuah hadis ketika Uzaifah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu wasallam, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah wasallam anil khair wa kuntu as'alu anil syarri." Rasulullah SAW mengatakan, eh, uh, Huzaifah mengatakan, para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah tentang eh, hal-hal uh, yang baik, tetapi aku bertanya tentang hal yang buruk. Apa alasan Huzaifah? Adalah makhafata idrikani dalam riwayat lain, makhafa an aqafi. Yaitu kata Huzaifah alasannya adalah aku cemas Seandainya aku ketemukan hal-hal yang buruk itu bagaimana solusinya nanti? Sehingga aku takut untuk jatuh keburukan maka aku tanya hal-hal yang buruk agar mengenal keburukan itu. Karena boleh jadi orang jatuh kepada keburukan, kebatilan karena tidak tahu tentang kebatilan itu. Dan betapa banyak orang jatuh kepada ke dalam bentuk kesesatan karena dia tahu tidak tahu bahwa itu ada satu hal yang sesat, satu hal yang salah, satu hal yang menyimpang. Maka oleh sebab itu dari kecerdasan Abu uh, Huzaifah radhiyallahu anhu uh, uh, dengan kebij- uh, ke pemahaman yang diberikan Allah kepada dia, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal yang buruk agar dia selamat dari hal yang buruk itu. Maka oleh sebab itu uh, kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala, uh, dalam pepatah Arab juga disebutkan uh, atau dalam peribahasa Arab ya araf tu syarah la syari araf tuha li tawaqih atau araf tu li tawi eh, araf tu syarah li aku kenal keburukan bukan demi untuk mencari keburukan itu tapi aku uh, kenal keburukan itu agar aku tidak uh, apa namanya uh, untuk menghindari keburukan itu jika dalam alam kenyataan kita buktikan sekarang ya, kalau kita kecontohkan dalam kehidupan sehari-hari kita, seseorang dikatakan bahwa singa itu adalah yang ganas. Singa itu sangat berbahaya, ya. Atau suatu eh, yang berbahaya atau suatu binatang yang buas kita gambarkan kepada seseorang. Dia mengerti bahaya, mengerti bahaya syirik, mengerti bahaya eh, ke, kemunafikan dan seterusnya. Tapi dia tidak tahu apa bentuk dari singa itu, apa bentuk si hakikat singa itu, ya, apa bentuknya hakikat singa itu, apa ciri-cirinya dia tidak tahu, ya. Dia hanya terkenal bahwa singa itu kalau mendekat akan menerkam orang. Tapi dia tidak tahu apa bentuk singa, sehingga ketika dia berada di samping singa dia tidak kira itu adalah singa ya dianggap mungkin sebagai kucing besar yang bagus belangnya atau yang bagus begitu kelihatan ya menggiurkan bentuk kegagahannya ya mungkin dia tertipu gitu atau dia kan harimau orang dikatakan harimau berbahaya tahu dia harimau sangat berbahaya tapi dia terkenal apa ciri harimau sehingga ketika dia berada di samping harimau dia kira itu adalah kucing belang kucing yang besar dan seterusnya nah ini yang perlu uh, kita katakan bahwa kita harus mengenal keburukan bukan demi untuk kita ikuti tapi untuk waspada agar tidak terjatuh kepada keburukan tersebut ini sebagai mukadimah dari materi yang kita bahas dalam uh, pertemuan kita kali ini. Semoga kaum muslimin dan kaum muslimat bisa mengambil faedah dari sampainya akan uraian-uraian yang akan kita terangkan nantinya. Pembahasan kita bertopik itu sepak terjang Syiah uh, terhadap sunnah Jamaah dari masa ke masa dari masa ke masa. Jadi kita tidak akan mengupas sekarang ini tentang akidah Syiah, tentang Al-Qur'an, tentang apa namanya uh, Al-Bada tentang uh, eh, Ar-Raja'ah, uh, Madi Muntazar, kemudian Taqiyah, uh, Nikah Mut'ah. Kita tidak mengupas dari sisi usul akidahnya, tapi kita membuktikan bagaimana kekejam mereka terhadap al sunnah dari masa ke masa. Kenapa hal ini kita bongkar? Kenapa hal ini kita jelaskan? agar e, berbagai bentuk momen-momen yang digunakan oleh Syiah dalam pengaruh orang Al-Sunnah bisa terbukti bahwa itu adalah momen kamuflase, pura-pura saja. Sebenarnya diungkapkan oleh seorang tokoh Syiah yang, yang baru saja e, mengenal akidah Al-Sunnah dia keluar dari Syiah seperti Hussein Al-Muayyid bisa dilihat bagi teman-teman yang ada di e, internet bisa ditemukan ya e, baru-baru ini ada seorang tokoh Syiah yang tobat dan menyebutkan bagaimana bahwa Syiah itu sebenarnya ketika dia mengatakan e, takarrub dekat saling bekerjasama, saling berdamai dan itu hanya dikatakan oleh beliau itu hanya kamuflase yang dia gunakan untuk masuk ke dalam komunitas alusuna Tapi ketika di komunitas Syiah dan alusuna ada di komunitas Syiah, mereka tidak pernah ngomong, tidak pernah berbicara masalah yaitu pendekatan perdamaian dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang perlu kita katakan. Jadi mereka memakai istilah dua mata pedang itu ketika berada Ahlussunnah adalah mayoritas, mereka akan kita mereka akan kemukakan persaudaraan, mengemukakan rasa persamaan, masa dan meng, apa namanya eh, ingin uh, apa namanya bertoleransi dan seterusnya menuntut begitu ya. Ketika mereka ada ada komunitas alusunan jemaah. Tapi ketika alusunan berada di komunitas mereka seperti di Iran, ya itu tidak akan kita lihat kan ada rasa uh, kebersamaan itu di diri mereka. Buktinya ya Teheran satu-satunya kota ibu kota negara di dunia yang tidak ada masjid alusunan jemaah Ya, itu diketahui oleh pemerintah kita dan bagi pemerintah yang sudah pernah ke sana menyatakan pernyataan-pernyataan mereka ya uh, bahwa mereka sulit untuk solat jemaat. Ya, ini bukti. Nah, ini yang sedikit gambaran yang kita perlihatkan di sini dan sebagian kita uh, orang alusunah pun tertipu kelihatan Iran itu bermusuhan dengan Amerika, bermusuhan dengan Yahudi padahal hakikatnya itu hanyalah permainan-permainan politik dan media massa. Nah, ini yang selama ini tidak terungkap oleh kebanyakan yang tidak bisa dilihat oleh kaum muslimin sehingga kita ingin melihat bukti-bukti eh, di dalam pemaparan materi kita nanti baik daripada film maupun uh, dari apa namanya foto-foto ya kita akan buktikan bahwa uh, itu semua hanyalah sebagai sebagai kamuflase dan itu hanyalah sebagai untuk permainan sandiwara ya yang mana waktu kami dulu pernah membahas masalah akidah al-sunnah tentang ahlul bait di salah satu kota di Indonesia waktu itu masih ada perlawanan antara peperangan antara Hizbullah uh, apa Hizbullah yang di Lebanon dengan uh, Yahudi ya, pada hakikatnya waktu itu saya katakan bahwa orang Yahudi tidak akan pernah membunuh orang-orang uh, Hizbullah karena pada hakikatnya mereka itu satu ya tapi mereka waktu itu pura-pura berperang dengan alasan untuk mengambil perhatian ya pada hakikatnya yang dibom oleh orang Yahudi saat itu bukanlah tempat-tempat Hizbullah tapi adalah tempat pengungsian-pengungsian alusuna dari uh, Palestina nah ini yang perlu kita ketahui kemudian kemarin-kemarin uh, orang-orang tergiur pula seakan-akan bahwa Iran suatu yang berani ya menantang Amerika mereka. Padahal itu hanya mainan permainan politik saja, ya. Dan waktu itu eh, kami juga pastikan bahwa Amerika tidak akan pernah menyerang Iran karena sudah ada eh, indikasi-indikasi dan bukti-bukti di dalam ya, dunia informasi bahwa itu hanyalah sebagai tipu daya dan untuk mengalihkan perhatian dan berbagai macam hal ya di dunia informasi dan politik ini menjadi permainan-permainan yang begitu cantik sehingga alusuna terperangah dan lupa dengan nasib-nasib saudara-saudaranya yang ditindas oleh Syiah dari berbagai negara. Kaum muslimin, para Munisa, para pendengar rahmati Allah Subhanahu taala. Pertama adalah kita akan bahas yaitu bagaimana pengkafiran Syiah terhadap Ahlussunnah Jamaah. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa kita mengkafirkan mereka, ada pernyataan salah seorang tokoh Islam di Indonesia mengatakan, kita saja jangan mengkafirkan, kita tidak pernah mengkafirkan, mereka yang mengkafirkan kita. Mereka mengkafirkan kita dalam banyak buku-buku mereka. Ya, dan itu ungkapan-ungkapan mereka nyata ya nanti akan kita uh, lihatkan video-video ungkapan mereka. Pertama, fikih persyiah antara Sunnah Jamaah berbagai sikap pengkhianatan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Syiah terhadap Sunnah Jamaah dilatar belakangi oleh ideologi yang sangat ekstrim dan dalam pengkafiran dalam pengkafiran Sunnah. Maka setiap orang yang di luar Syiah atau tidak mempercayai imam-imam mereka adalah kafir. Jika sudah kafir tentu harta halal, tentu harta mereka halal untuk diambil dan darah mereka halal untuk ditumpahkan. Nah berikut ini kita sebutkan beberapa cuplikan ungkapan ulama-ulama Syiah tentang hal ini. Berkata Al-Kashani, eh, Al-Kashani ini dinukil dari kitab Minhajun Najah, Minhajun Najah halaman 48, barang siapa yang mengingkari keimanan salah seorang imam. Jadi kalau orang tidak percaya dengan imam 12, ya, hukumnya sama dengan orang yang mengingkari kenabian. Jadi kalau orang mengingkari kenabian jelas kafir. Salah seorang nabi. Jadi kalau orang mengingkari tidak percaya satu imam saja di orang Syiah, dari imam yang 12 itu ya mengingkari satu imam saja kata mereka sama dengan mengingkari kenabian salah seorang nabi. Nah, ini jelas pengkafiran karena Allah mengingkari kenabian jelas kafir. Ini dinukil dari kitab uh, Hatta nan khadi melalui kitab uh, eh, dari kitab dari Minhajun Minhajun Najah halaman 49 melalui kitab uh, Hatta la nan khadi halaman 32. Berkata lagi Al-Majlisi dalam kitabnya yang lain yaitu Abi Hanur Anwar, Al-Majlisi dalam kitab Abi Hanur Anwar, jilid 23 halaman 390. Apa katanya? Dia katakan, ketahuilah bahwa lafaz syirik dan kafir adalah atas orang yang tidak meyakini kepemimpinan, kepemimpinan Amirul dan anak-anaknya. Jadi kata-kata syirik dan kafir itu digunakan bagi orang yang tidak mau percaya kepada imam-imam Syiah yang 12 itu dan meninggikan atas mereka selain mereka. Jadi kalau ada kita meyakini ada sahabat yang lebih afdol dari imam-imam Syiah, eh, lebih mengafdolkan orang lain dari imam-imam mereka, menurut mereka itu adalah orang kafir dan orang musyrik, ya. Hal itu menunjukkan mereka kekal dalam neraka. Ini ungkapan Al-Majlis dalam kitabnya Biharul Anwar. Ya, yang ini mereka itu kekal dalam neraka kata Al-Majlisi. Ini pengkafiran jelas. Jadi kalau nggak percaya atau menganggap ada orang yang lebih-lebih kemuliaannya daripada Imam Syiah yang 12, menurut dia adalah kafir, musyrik dan kekal di dalam neraka. Berkata pula Abbas Al-Qummi, ya. Uh, ini dalam kitabnya Takhul uh, eh, Tankehul Maqal. Apa katanya? Kesimpulan dari dalil adalah berlakunya hukum kafir dan musyrik di akhirat atas seorang yang bukan Syiah. Kata mereka, ya, kesimpulan dari dalil-dalil adalah berlakunya hukum kafir dan musyrik di atas setiap orang yang bukan Syiah. Ya, ini nyata-nyata dikafirkan oleh eh, mereka mengkafirkan orang-orang yang di luar Syiah. Mereka meyakini bahwa alusan lebih keji dari seekor anjing dan lebih hina dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya dalam kita-kita mereka mereka katakan bahwa kita ini ciptakan dari tanah yang begitu keji. Ya, dia bukan dari uh, beda dengan tanah yang diciptakan darinya orang-orang Syiah. Dan mereka menyebutkan dalam kitab mereka segala kebaikan yang ada pada ahlu sunnah itulah karena terin, apa, terindik, eh, apa namanya istilah terinfeksi oleh tanah Syiah. Keburukan yang ada pada orang Syiah adalah karena terinfeksi dari tanah orang Sunni. Jadi luar biasa penilaian mereka terhadap orang Sunni. Nah, kemudian Eh, dalam kitab mereka salah seorang Syiah Ni'matullah Al-Jazai menjelaskan Ya, ini berikutnya ini mereka berikut kita sebutkan ungkapan para ulama Syiah tentang hal tersebut dalam kitab mereka. Jadi mereka juga menyebutkan tentang bagaimana bahwa kita dengan Syiah itu tidak ketemu, tidak ketemu dari sisi Nabi dan tidak juga ketemu dari sisi uh, Tuhan yang sama. Ini ungkapan dari eh, uh, ulama mereka yang Ni'matullah Al-Jazai dalam kitabnya uh, itu Anwar An-Nu'maniyah yaitu hala, eh, jilid 2 halaman 279 dia sebutkan apa kata dia anu Jazairi ini uh, eh, Nikmatullah Jazairi ini disebutkan menjelaskan perbedaan antara Syiah dan Sunnah apa kata dia kita tidak berkumpul bersama mereka yaitu orang Syiah tidak pernah ketemu dengan orang Sunni itu kata mereka ya di atas Tuhan yang sama mereka mengatakan Tuhan tidak sama. Orang Tuhan orang Syiah, menurut orang Syiah itu tidak sama Tuhan orang Ahlu Sunnah. Kemudian tidak Nabi yang sama, ya Nabi tidak sama juga dan tidak pula imam yang sama. Tidak pula imam yang sama. Karena apa alasannya? Karena tidak sama Tuhan kita dan Nabi kita dengan mereka orang Syiah menurut orang Syiah. Karena mereka ahlu sunnah berpendapat. Sesungguhnya Tuhan mereka yang nabinya Muhammad, khalifahnya adalah Abu Bakar. Ha? Ah, itu dan kita tidak sependapat dengan Tuhan dan Nabi yang demikian. Kata mereka, yaitu Tuhan yang Rasulnya. Khalifahnya adalah Abu Bakar, itu kita tidak sependapat dengan Tuhan dan Nabi seperti itu. Ya, kata mereka dan kita tidak sependapat dengan Tuhan dan Nabi yang demikian. Bahkan katakan oleh kalian, kata mereka ini kata uh, Nikmatul Jazair ini, Tuhan yang khalifah nabinya Abu Bakar bukanlah Tuhan kami dan nabi yang buka uh, dan nabi yang khalifahnya Abu Bakar bukanlah nabi kami. Kata mereka, ya, Tuhan yang khalifah nabinya Abu Bakar bukan Tuhan kami. Nabi yang khalifahnya Abu Bakar bukan nabi kami. Ini mereka mengatakan, kami tidak ketemu dengan orang sunnah itu. Kalau ada mereka mengatakan kita bisa berbeda di sini, di suatu orang-orang yang tidak mengenal tentang akidah al-sunnah jamaah atau tidak mengenal akidah syiah. Kalau orang masih mengatakan bahwa perbedaan antara Sunni dengan Syiah itu adalah perbedaan hanya di sisi sisi hal-hal uh, hal yang furu'iyah atau menyatakan bahwa itu hanya perbedaan dari segi perbedaan perbedaan pendapat mazhab seperti uh, mazhab uh, Hanafi dengan Syafi'i, ini orang yang tidak mengerti apa itu Syiah dan tidak mengerti itu Ahlussunnah. Dan orang ini tidak lepas dari keduanya atau tiga hal. Emma dia masih Sunni tapi sudah dibayar ya sudah menerima amplop, sudah menerima uang sehingga itu mulutnya sudah sudah keluh untuk berbicara tentang kesesatan Syiah. Dan ini salah satu metode Syiah. Nanti akan kita sebutkan bagaimana orang Syiah mensyiahkan orang Ahlussunnah di Iran. Nanti kita akan, akan sebutkan metode mereka. Nah, kemudian e, atau memang dia Syiah tapi bertakiyah. Ya. Atau memang dia orang jahil, nggak tahu tentang e, akidah Syiah dan tidak tahu tentang akidah Ahlussunnah. Nah itu bagaimana mereka menghalalkan darah Ahlus Sunnah Jamaah, bagaimana mereka mengatakan perbedaan yang uh, sangat prinsipil, yang sangat mendasar sekali ya di antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barangkali uh, jika ada filmnya diputar sedikit bagaimana mereka mengkafirkan Ahlus Sunnah. Insyaallah. Nah ini ungkapan ulama Syiah. Tolong saksikan bersama. نصرح بما نعتقد أما إذا كنا نؤمن بالقرآن الكريم فالوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله وكل من يؤيده بنحو أو بآخر من رجل دين أو غير رجل دين يجب قتله ومن لا يقول بوجوب قتل هؤلاء وبوجوب قتل مؤيديهم فهو علانية يكفر بالقرآن الكريم قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل إخواني هذه الآيات الكلمات في مسجد ضرار تنطبق على المساجد التي الإرهابيون الوهابيون الكفرة النواصب الوحوش يتخذونها محاور لنشاطهم فكل هذه المساجد يجب أن تدمر وتهدم وتحرق إن كنا مسلمين والمساجد الوهابية الإرهابية بقاؤها لحظة يعني أننا لا نعمل بالآيات الكريمات حول مسجد الرب Nah ini ungkapan ulama syiah ya bagi yang ingin juga bisa ambil dari YouTube ya itu ungkapan mereka bahwa masjid al sunnah dan dalam mereka darah al sunnah halal ya dan masjid-masjid mereka harus dihancurkan dan dihanguskan nah kemudian sebagai bentuk kebencian mereka terhadap al-sunnah jamaah terhadap para sahabat mereka mengirimkan perhargaan yang begitu besar terhadap pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaitu Abu Lulu al-Majusi mereka hargai dalam bentuk apa? Yaitu mereka bangun kuburannya dengan yang begitu indah, kemudian mereka miliki haul-haul tertentu di kubur Al-Majusi dan bahkan doa mereka ingin dibangkit bersama Abu Lu'lu Al-Majusi. Nah ini mereka katakan Syiah sangat mengagungkan Abu Majusi pembunuh Amir Mu'minin Umar bin Khattab anhu. Hal ini dibuktikan bagaimana Syiah Rafidah mengagungkan kuburannya. Mereka melakukan ritual tertentu di kubur Abu Majusi dan sebagian mereka berdoa dengan memohon kepada Allah agar Allah membangkitkan bersama Alulu Al-Majusi. Silakan saksikan gambar dan video berikut ini yang menggambarkan kuburan Alulu Al-Majusi yang begitu indah dan seruan doa meminta agar dibangkitkan kelak bersama Abu Al-Majusi. Nah, apakah muslimin silakan ini dilihat bagaimana ini gambar yang Abu uh, eh, megahnya kubu alumni yang mereka bangun. Ya, kalau mereka biasa membangun kuburan-kuburan tinggi-tinggi begitu dengan uang yang begitu banyak biasa ya kan? اللهم اغفر يا ابو لؤلؤة اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة إخواني أمنوا أمنوا أمنوا إخواني اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة المؤمن الولي وليك يا الله يا Nah itulah kaum muslimin bagi mereka mereka mengagungkan kubu al-majusi dan bagaimana mereka berdoa agar yang dibangkitkan bersama Abu Lu'lu al-Majusi. Itu gambar yang saya disaksikan oleh kaum muslimin itu adalah laknat atau sahabat yang mulia. Ya, ini bagaimana mereka merayakan uh, kegiatan uh, mereka di kubur Lu'lu al-Majusi dengan ramai-ramai berdoa di sana dalam kegiatan rutin apa ritual-ritual yang mereka lakukan Abu Lulu Aminusi. Ini menggambarkan begitu mereka sangat berterima kasih menganggap Abu Lulu Aminusi sebagai pahlawan yang begitu berjasa terhadap orang-orang Syiah. Jadi oleh sebab itu para ulama kita mengatakan bahwa intinya Syiah ini adalah sebetulnya adalah agama Al-Majusi. Karena mereka Abu Lu'lu'ah Majusi ini alasan karena bunuh Amir bin Umar Khattab anhu adalah karena begitu jengkel dan begitu dengkinya dan begitu bencinya ketika di masa Khalifah Umar Khattab yaitu kerajaan uh, Persi habis uh, uh, apa namanya dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Nah, tadi sempat kaum muslimin melihat ada tulisan di situ adalah Allahumma al-an al-jibt Wattawud wasal itu maksudnya di doa ditulis di situ di kuburan Abu Jusi itu adalah yang mereka maksud eh, laknat itu adalah kepada Abu Bakar, Umar, Osman radhiyallahu anhu. Nah ini bagaimana mereka kebencian mereka terhadap uh, orang yang paling eh, yang orang yang orang yang di antara sahabat dicintai oleh uh, wal jamaah. Jadi kaum muslimin jadi perbedaan-perbedaan ini agar nyata oleh kaum muslimin apa sebetulnya hakikat perbedaan antara kita dengan Syiah itu. Baik, poin berikutnya adalah andil pencetus Syiah dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Syiah dilahirkan oleh salah seorang tokoh yaitu Yahudi yang menyusup ke dalam Islam, pura-pura masuk Islam disebut Abdul, uh, itu Abdullah bin Sabah, ya uh, al Yahudi. Dan ini diakui oleh uh, tokoh-tokoh Syiah juga dalam uh, Arijal uh, Syiah itu disebutkan uh, mereka mengakui bahwa uh, Abu apa namanya uh, pencetus pembawa ajaran Syiah itu yang pertama adalah yaitu uh, Abdullah bin Sabah Al-Majusi. Peran pencetus ajaran Syiah Abdullah bin Sabah dalam pembunuhan Khalifah bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antara doktrin Abdullah bin Sabah mengatakan bahwa setiap nabi memiliki wasi. Wasi itu maksudnya penerima wasiat sebagai pelangsung eh, nabi yang sebelumnya. Jadi mereka waktu itu uh, eh, Abdullah bin Sabah ini karena dia dari Yahudi di dalam ajaran agama dia dikatakan bahwa setiap nabi itu punya eh, orang yang diwasiatkan penggantinya. Nah, kalau Musa katanya kalau Musa katanya adalah Zinnun. Nah, kalau Muhammad adalah Ali. Nah, ini dia katakan wasiatnya adalah Ali. Jadi Utsman sahabat-sahabat sebelumnya itu telah merampas hak Amir Mukminin ini kata mereka disebarkanlah ini di uh, di daerah-daerah pinggiran uh, kekuasaan Islamnya karena orang-orang pinggiran biasanya orang-orang ada di desa tidak terlalu banyak dapat informasi yang benar sehingga dia bisa memprovokasi masyarakat-masyarakat awam nah ini cara yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah ini kemudian uh, di sini disebutkan Mulailah Al-Abdullah bin Sabah mempengaruhi orang-orang bodoh di pinggiran kota-kota Islam, terutama masyarakat Kufah, yang pada akhirnya terbunuhnya Utsman bin Affan dengan riwayat fitnah yang disebar oleh pengikut Abdullah bin Sabah. Kemudian doktrin tersebut dikembangkan lagi oleh tokoh-tokoh Syiah bahwa kekuasaan yang tidak dipimpin oleh imam-imam Syiah adalah kekuasaan Tauhid. Maka oleh sebab itu Syiah melakukan revolusi terhadap setiap penguasa yang tidak berakidah Syiah atau bersekongkol dengan musuh Islam dalam menghancurkannya. Jadi sistem mereka ya imam menghancurkan uh, kekuasaan Islam yang ada itu dengan bekerja sama dengan musuh Islam ya atau kalau bila mereka mampu mereka sendiri akan melakukan revolusi dan ini kenyataan apa yang terjadi di Iran dan kemudian nanti kenyataan apa yang terjadi di Bahrain apa yang terjadi di Kuwait apa yang terjadi di daerah-daerah Islam yang lainnya bagaimana mereka melakukan kudeta-kudeta dan merencanakan pembunuhan uh, raja dan seterusnya nah ini ini yang oleh sebab itu ancaman uh, Syiah bukan ancaman terhadap kaum muslimin tapi ancaman bagi negara dan bangsa ini Kemudian, maka oleh sebab itu Syiah melakukan revolusi terhadap setiap penguasa yang tidak berakidah Syiah atau bersekongkol dengan musuh Islam, ya orang Syiah ini dalam menghancurkan kuasa tersebut. Di antara penjelasan tokoh Syiah tentang keterlibatan orang-orang Syiah dalam pembunuhan Khalifah Utsman Affan adalah seperti yang dinukilkan oleh pengarang, yakni ini tokoh Syiah ya, pengarang kitab Man Qatal Husain, siapa pembunuh Husain, itu halaman 18 sampai 21 di antara riwayat yang disebutkan adalah ketika Ali sudah hampir menang dalam peperangan Siffin, mereka mempengaruhi Ali agar mengembalikan menghentikan peperangan dan menuntut untuk dikembalikan Ashtar salah seorang pemimpin pasukan dari Ali sebagai pemimpin pasukan. Jika tidak, mereka mengancam Ali dengan ungkapan. Nah, di sini terbukti bahwa mereka membunuh Utsman dan ketika Ali berperang dengan Muawiyah dalam perang Siffin, waktu itu sudah mulai eh, kekuatan Ali menang ya, kekuatan berada pada Ali, mereka melihat jika Ali ini menang menjadi bersatu kaum muslimin, mereka terancam Ya, maka mereka membuat makar sehingga di antara mereka ada yang mengangkat Al-Qur'an dan kita berdamai dengan Muawiyah. Sebetulnya mereka yang pertama mengajak Ali untuk meraih Muawiyah, kemudian mereka pula yang karena kelihatan setelah mereka berpikir jernih, oh ini berbahaya. Kalau seandainya Muawiyah kalah dan Muawiyah berdamai dengan Ali, kita menjadi kedudukan kita terancam, kita akan dihukum. Maka akhirnya mereka e, mengancam Ali, kalau kamu tidak mau membalikan Astar, Astar ini salah seorang yang mereka anggap sebagai tokoh mereka, kami akan berbuat, kami bunuh kamu dengan pedang-pedang kami sebenarnya kami kami membunuh Utsman. Nah ini diungkapkan disebutkan dalam kitab orang Syiah sendiri ya. Apa kata mereka? La tursalana ila ashtar falayatiannaka aw lanaqtulannaka bi asyafinaka maqatalna Utsman kirimlah utusan kepada Astar agar ia datang kepadamu atau kami akan membunuhmu dengan pedang kami sebenarnya kami telah membunuh Utsman. Kisah ini diukirkan dalam kitab Ala Ala Khutta Hussein, ini dalam kitab Syiah judulnya Ala Khutta Hussein halaman 34 sampai 35 yang ditulis oleh seorang tokoh Syiah yaitu Dr. Ahmad An-Nafis. Nah, ini bagaimana uh, apa namanya? uh, pencetus Syiah dalam pembunuhan Utsman dan mereka pembunuh Utsman dan mereka pun Ali pun mereka ancam ya kemudian pengatan Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib nah kan mereka sekarang slogan mereka orang-orang Syiah itu membela Ahlul Bait apakah benar mereka mencintai Ahlul Bait Ya, nanti akan kita buktikan bagaimana pelaku mereka terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagaimana pelaku mereka terhadap Hasan radhiyallahu anhu, bagaimana pelaku mereka terhadap Husain radhiyallahu anhu, bagaimana pelaku mereka terhadap uh, anak paman Ali yaitu Uqail ya Muslim bin ya ini akan kita sebutkan. Ini referensi-referensi yang kita sebutkan ini sini, itu referensi yang kita ambil dari kitab Syiah semua, bukan dari kitab Ahlussunnah Jamaah. Perkataan-perkataan yang kita nukil ini adalah semua kita ambil dari kitab Syiah. Ini perlu diketahui oleh kaum muslimin. Jadi kita tidak uh, berbuat dusta atau membuang ngada-ngada, tapi ini adalah kita ambil dari pernyataan tokoh-tokoh Syiah sendiri yang terbukti bahwa di dalam kitab-kitab mereka sendiri menceritakan apa sebenarnya yang terjadi uh, dalam keyakinan Syiah tersebut. Nah, itu tentang pengkhianatan mereka dan pembunuhan mereka terhadap Utsman. Ya. Kemudian pengkhianatan mereka terhadap Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana pengkhianatan mereka? Banyak sekali ungkapan-ungkapan Ali atas kekecewaan Ali terhadap mereka. Pengkhianatan Syiah terhadap Ali radhiyallahu anhu bisa dibaca dalam referensi Syiah sendiri seperti kitab Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah adalah kitab yang terkenal di kalangan orang Syiah. Jilid 1 halaman 70 ya. Uh, kemudian juga Eh, jilid 1 juga halaman 187 sampai 189. Semuanya yang dinukilkan oleh pengarah kitab Mangkatal Husain, siapa pembunuh Husain, halaman 18 sampai 21. Dalam kitab Nahjul Balaghah jilid 1 halaman 187 sampai 189 dikisahkan tentang pembangkangan mereka terhadap perintah Ali. Sampai Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada mereka, "Demi Allah, Ya, aku berharap Muawiyah mau mempertukarkan kalian untukku seperti menukar dinar dengan dirham. Maka ia Muawiyah maksudnya mengambil dariku sepuluh orang dari kalian dan memberi satu orang dari mereka. Kenapa Ali berkata demikian kepada pasukannya, pada orang-orang Syiah yang ada bersama Ali? Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak tersetia bersama Ali, tidak setia dalam membela Ali. Ya, ini akhirnya maka Ali mengatakan melihat bagaimana pasukan Muawiyah yang solid, Ali mengatakan kepada mereka, seandainya Muawiyah mau menukar saya, uh, bertukar dengan uh, mempertukarkan kalian dengan uh, dengan pasukannya, ya, saya berikan kalian 10 orang, dia berikan satu dari pasukannya untukku. Ini menunjukkan bagaimana kecewaan Ali kepada orang-orang Syiah itu sendiri. Ya, mereka adalah orang yang biasa berkhianat. Nanti akan kita buktikan. Jadi hakikatnya mereka menjaga membela ahli bait itu sebetulnya adalah kebohongan yang nyata dalam kenyataan yang ada. Kemudian, ya, makanya sampai demikian Ali mengatakan kekecewaannya terhadap orang Syiah. Lalu Ali berkata, ya, wahai masyarakat Kufah, aku diuji dengan kalian dalam tiga hal dan dua perkara. Tuli tapi memiliki pendengaran, bisu tapi berbicara, buta tapi melihat. Nah ini kata Ali, ya, tuli tapi mendengar, ya, bisu tapi berbicara. Ini adalah menunjukkan betapa Ali melihat bahwa mereka itu orang pembangkang, tidak mau patuh kepada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian tidak ada yang jujur dalam pertemanan. Ini kata-kata Ali kepada mereka dan tidak ada yang setia dalam bahaya. Dia kata gua sudah datang bahaya mereka semua lari membiarkan Ali gitu. Nanti kita lihat ketika bagaimana Hasan Hussein kemudian Uqail eh, Muslim bin celaka kedua tangan kalian. Ini perkataan kepada mereka, wahai yang mirip onta, ya, my onta, jauh dari pengembalanya. Setiap aku mengumpulkan dari satu sisi, dari satu arah, terpancar di arah yang lain. Ini bagaimana Ali sulitnya mengatur mereka digambarkan oleh Ali diumpamakan sebagai yaitu orang mengembala onta. Jadi di sisi ini dikumpulkan, di sisi sana mencar. Kumpulkan di sisi ini, di sini mencar gitu. Jadi enggak sikap orang Syiah digambarkan ini dalam kitab Nahjul Balaghah yang selama ini dianggap sebagai kitab yang begitu eh, otentik uh, menurut orang-orang Syiah. Nah itu bagaimana pengkhianat mereka terhadap Ali radhiyallahu anhu. Ali sendiri bagaimana menyatakan kecewaan Ali kepada mereka. Nah, Kemudian sebetulnya banyak sekali ungkapan Ali ya eh, ketika Ali mendengar ada orang-orang di Kufa mengatakan bahwa Umar eh, Abu Bakar bahwa Ali lebih afdol dari Abu Bakar dan Umar. Ali berpidato langsung di di mimbar Kufa mengatakan man faddalani ala Abu Bakar wa Umar jallatuhu jaldal muftari. Siapa yang mengatakan aku lebih afdol dari Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dengan cambukan orang yang si pembohong. Ini perkataan Ali sebetulnya banyak sekali ya karena waktu kita melihat bagaimana pengkhianat-pengkhianat mereka. Perkataan Syiah terhadap Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, bagaimana ceritanya mereka mengkhianat kepada Hasan bin Ali? Itu yang mereka anggap juga sebagai imam mereka yang kedua dari imam mereka yang 12. Dikisahkan bahwa Husain tak kalah bersama kaum Syiah dalam menghadapi pasukan Muawiyah, berpidato dihadapkan kaum Syiah dan mengkhawatirkan pengingatan mereka jadi karena Hasan melihat sepak terjang mereka tak bersama ayah kandungnya, bersama ayahnya Ali radhiyallahu anhu, maka sebelum berperang Ali betul-betul ingin melihat kejujuran mereka ini, siap berperang betul-betul apa tidak. Maka Hasan ingin memastikan kesetiaan mereka. Akan tetapi mereka diam dan tidak menanggapi sama sekali pidato Hasan. Mereka diam saja. Akan tetapi sebagian mereka eh, berkata kepada yang lainnya, ini sambil mereka tidak menanggapi apa yang diinginkan oleh Hasan radhiyallahu anhu, jadi mereka sama mereka bicara, menurut Anda apa yang diinginkan oleh dia? Ini maksudnya Hasan ini apa ini sebetulnya makna maksud perkataannya? Lalu temannya menjawab, sebenarnya ini ya, saling berbisik antara mereka, ya, menurut kami dia akan berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan pemerintahan kepada kepadanya. Jadi orang Syiah bicara sama mereka, ini apa sebetulnya kesimpulan maksud dia, pengungkapannya apa ini? Dan tamannya menjawab, ini saya melihat dia ini berdamai dengan Muawiyah. Ya. Demi Allah ia telah kafir. Ini dalam kitab mereka, bukan kitab Al-Sunnah ini. Mengkafirkan Hasan tersebut. Kemudian, kemudian mereka merobohkan tenda Hasan, ya, kan, dan mengambil barang-barangnya sampai alas sholatnya, ya, yang didudukinya, dan jubah yang ada di pundaknya. Kemudian saat menunggangi kudanya, ya, tiba-tiba seorang Bani Asad menarik kakang kudanya seraya mengucapkan Allahu Akbar, wahai Hasan, ayahmu telah musyrik, kemudian engkau juga musyrik. Ini ungkapan mereka kepada Hasan dan Husain. Ini buktinya mereka membenci Ali dan membenci Hasan. Kamu telah musyrik, ayahmu juga musyrik, kata mereka. Ini orang Syiah. Ini disebutkan dalam kitab Syiah, bukan kitab Al-Sunnah. menghikayakan tentang orang Syiah, tidak. Orang Syiah menceritakan bagaimana orang Syiah itu. Ya, Lalu, dia mengatakan, lalu orang tersebut membacok Hasan. Membacok paha Hasan, sehingga pahanya robek, lalu dagingnya menjulai. Setelah itu Hasan dibawa dengan tanduk ke kota Madain. Ini disebutkan dalam kitab Ala Khutal Husain halaman 39 sampai halaman 40. Karang uh, kitab orang Syiah. Beliau salah satu tokoh Syiah Idris Al-Husaini setelah menyebut kisah di atas ya bahwa Hasan juga ditusuk pada kali yang lain ketika sedang sholat. Ini orang Syiah ini. Bahwa Hasan juga pernah ditusuk pada kali yang lain oleh orang Syiah. Jadi dalam kitabnya nih Eh, dalam kitab yaitu sebutkan uh, eh, laqad syayani al-Husain, syayani al-Husain. Halaman kitabnya 279. Ini juga diakui oleh tokoh Syiah Musin al-Amili. Ya, Muhsin al-Amili dia sebutkan berkata tokoh Syiah ini, lalu Hasan dibaiat diberi janji, kemudian dikhianati. Ini orang Syiah sendiri bercerita dalam kitab mereka ya. Dalam salah seorang dan salah seorang dari penduduk Irak menyerangnya dan membacok dengan badik di bagian rusuknya. Ini dalam kitab ini uh, eh, Ayanus Syiah. Dalam kitab Ayanus Syiah jilid 1 halaman 26. Jadi begitu, apakah benar mereka cinta pada Al-Bait? Ya, dan kenyataan dan isi kitab-kitab Syiah itu adalah tidak benar mereka itu. Mereka menyundu Ali ah, telah musyrik, Hasan juga musyrik dan Hasan juga mereka bacok dan seterusnya. Ini dalam kitab Syiah sendiri. Silakan baca kisah pengkhianatan Syiah ya terhadap Hasan dalam kitab Ala Khutal Husain. Ini karang kitab Syiah sendiri, halaman 38 sampai 40, karya salah seorang tokoh Syiah yaitu Dr. Ahmad An-Nafis ya sebagaimana yang dinukilkan dalam pula dalam kitab Man Katal Husain halaman 21 sampai halaman 25 ini bagaimana tentang pembunuhan Hasan bagaimana pula Husain yang pada sebelumnya yang mereka bunuh adalah Muslim bin Uqail oh Muslim bin ya nah tetapi kita urut Husain dulu sebetulnya kisahnya setelah Muslim bin Uqail Kenapa? Karena duduk karena uh, kita mendudukan yang lebih mulia dulu yaitu Husain. Sebetulnya Husain ya kalau kita ceritakan atau kita gabung cerita keduanya uh, setelah Hasan terbunuh mereka ingin mengajak lagi Hussein untuk ke Kufa, ya dan berdatangkan surat mereka ke Hussein dengan jumlah yang begitu banyak Hussein pun tidak menggubris namun selalu datang bahkan ratusan surat datang kepada Hussein, bahkan sampai ada riwayat menyebutkan seribuan ribuan Hussein inisiatif oleh saudara sendiri yaitu Muhammad Hanafiyah Nasati ya, oleh saudara sendiri. Kemudian juga nasihati oleh Umar dan para sahabat lain menasihati jangan dia dia tidak boleh ke Kufa karena akan diperlaku sebenarnya telah dilakukan terhadap ayah kandungnya dan juga saudara kandungnya. Maka Husain mengutus Muslim bin Uqail. Muslim bin Uqail pun sebetulnya memohon kepada Husain untuk tidak dia yang diutus. Dan akhirnya diutus oleh Husain. Dalam perjalanan dia mem, uh, e, di, di e, apa ditemani dua orang sebagai penunjuk jalan, yaitu mereka kesasar jalan dan matu, mati salah satu dari orang penunjuk jalan ini. Kembali Muslim Nukail menulis surat kepada Hussein untuk dia tidak bisa melanjutkan perjalanan dia ingin kembali ke Mekah saja. Namun Husain tetap saja berkeinginan untuk supaya dicek bagaimana kebenaran uh, apa namanya permintaan orang Kufah ini betul nggak? Coba engkau lihat mereka itu benar atau tidak. Setelah sampai di Kufah, nah Oh, Muslim bin Uqail tinggal di salah seorang rumah orang Syiah. Lalu mereka berdatangan dan membaiat. Muslim bin Uqail untuk ini atas nama baiat Husain. Akhirnya Muslim bin Uqail mengatakan memang orang-orang Syiah telah membaiatku. Ya, sampai dikirim surat kepada Husain. Nah, di dalam perjalanan surat itu, Muslim bin Uqail itu dikejar oleh penguasa di Kufah waktu itu. Dan dia dibiar tinggal sendiri dan terbunuh saat itu. Dan orang-orang Syiah tidak ada yang membela dia. Semua lari ke rumah mereka masing-masing. Nah ini ceritanya bagaimana terbunuhnya Muslim uh, Muslim Ibnu Uqail ini. Jika kita lihat di sini, ya, sebelum Husain memenuhi panggilan orang-orang Syiah untuk datang ke kota Kufah, ia menyuruh saudara sepupunya Muslim Ibnu Uqail untuk membuktikan kebenaran janji-janji kaum Syiah. Dalam surat mereka yang begitu banyak kepada uh, eh, Husain disebutkan dalam referensi Syiah bahwa Muslim Nukel memiliki harapan baik dalam perjalanan eh, tidak memiliki tidak memiliki harapan baik dalam perjalanan ke kota Kufa berdasarkan pengalaman yang dia lihat dari masyarakat kota Kufa terhadap pendirian mereka yang berbalik bersama pamannya Ali bin Abi Thalib yang juga saudara sepupunya itu Hasan bin Ali yang lebih memilih berpisah dengan mereka ya, dengan kematian atau terbunuh begitu pula pengkhianatan mereka terhadap anak pamannya itu Hasan radhiyallahu anhu sehingga terpaksa menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Dan ia telah menjelaskan hal ini kepada Husain, jadi Muslim Nukain menjelaskan ini kepada Husain. Akan tetapi Husain tidak mau membebaskannya dari tugas melaksanakan, uh, melaksanakan uh, tugas tersebut. Akhirnya ia tetap berangkat dalam keadaan pesimis. Ya, mengemban tugas tersebut. Kemudian dalam perjalanan Muslim Nukail kesasar kemudian muslim menukar sasar, ya uh, dan meninggal salah seorang dari petunjuk jalan uh, penunjuk jalannya dan akhirnya dia apa namanya Ukail kembali mengirim surat kepada Husain agar ia bebas ia dibebaskan untuk melakukan tugas tersebut. Namun Husain tetap menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan ke kota Kufa. Setelah sampai di kota Kufa, masyarakat Kufa berbondong-bondong membaiatnya, lalu ia bergu, uh, lalu uh, waktu itu sebagai gubernur Kufa adalah Nu'man bin Bashir mengetahui kedatangan Muslim bin Uqail. Tetapi ia membiarkan karena menghindari perpecahan. Ini disebutkan dalam kitab Sirah Aima Isna Asyariyah jilid 2 halaman 2, uh, 2, halaman 57 sampai 58. Lalu setelah itu Muslim bin Uqail menyurati Hasan radhiyallahu tentang kesepakatan masyarakat Kufa untuk mentaatinya dan menunggu kedatangannya dinukil dari kitab Manqatalusain. Ini juga disebutkan dalam kitab lain. Melalui kitab Manqatal eh, eh, Husain ini, yakni Manqatal Namun ketika Husain dalam perjalanan menuju Kufa, dikejutkan dengan terbunuhnya Muslim Nukel. Di mana masyarakat Kufa tidak membelanya dari penghasukan Ibnu Ziyad, ya, tetapi mereka lari ke rumah masing-masing dan membiarkan ini Muslim al terbunuh sendirian. Ini sebenarnya kitab Mangkatal Husain dalam sirah kitab Syiah yaitu Sirah Aima Isna Asyariyah jilid 2 halaman 61. Nah, ini kisah terbunuhnya Muslim al Jadi setelah berhadapan dengan uh, pasukan uh, eh, Nuziat, mereka tidak membela Muslim al membiarkan dia terbunuh. Mereka lari ke rumah mereka dan menyelamatkan diri masing-masing. Ini bukti bahwa mereka bukan orang yang setia untuk membela Ahlul Bait. Nah, lalu bagaimana pula pengatasnya terhadap Husain sendiri? Husain sendiri setelah sampai di tengah-tengah mereka, para ulama mengatakan bahwa pasukan Nuziat itu sedikit jumlahnya, mereka hajar eh, eh, ratusan jumlahnya, ratusan ribu jumlahnya. Seandainya mereka jangankan menyerang dengan pedang, yaitu meliur saja kata ulama, itu pasukan Nuziat akan kebanjiran, tenggelam gitu. Tapi mereka tidak membela Nuziat ini. Bahkan sebagian mereka ikut membantu Ibn Ziyad karena takut jika Ibn Ziyad ini menang, mereka akan dihukum. Maka akhirnya mereka membelot, membela Ibn Ziyad. Nah ini ini kekejian pengkhianatan orang Syiah terhadap Ahlul Bait itu Hussein bin Ali radhiyallahu anhu. Pengkhianatan Syiah terhadap Ahlul Bait tidak berhenti pada Ali dan Hasan saja, tetapi berlanjut pada tokoh-tokoh Ahlul Bait yang lainnya setelah mereka berdua uh, itu diantaranya Husain dan Muslim bin Uqail. Dan generasi-generasi berikutnya secara khusus terhadap penguasa Bani Abbasiyah. Kalau kita tahu Bani Abbasiyah adalah kekuasaan al Bait, tapi yang menghancurkan kekuasaan Bani Abbasiyah itu adalah pengkhianatan Syiah terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah. Karena Bani Abbasiyah itu keturunan dari Abbas. Abbas adalah keluarga Nabi SAW. Anak cucunya terhitung sebagai Alul Bait. Setelah meninggalnya Hasan radhiyallahu anhu, penduduk Kufa berusaha mempengaruhi saudaranya Husain Ribuan surat mereka kirim pada Husain dan anhu yang isi menjanjikan pembelaan dan ketaatan kepada Husain. Di antara bunyi surat mereka kepada Husain adalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim ila Husain bin Ali radhiyallahu anhu eh, ila Hussein alaihi salam ya mereka mengkai alaihi salam min syiati minal mu'minin wal muslimin. Jadi mereka mengatakan Amaban, hayya hala fa inna nasan tadhirunaka la ra'ya lahum ghairak. Jadi ini mengatakan di sini, cepatlah Husain, manusia menunggumu, tiada mereka punya pilihan selain engkau. Ini ucapan orang-orang Syiah yang begitu manis janjinya kepada Husain radhiyallahu anhu. Nah, ini juga disebut dalam uh, kitab orang Syiah sendiri Tarikh uh, Al-Yaqubi ya. semua karangan uh, uh, apa namanya? Al-Mufid uh, dan juga Kashful Gumma karangan Al-Arbili. ini dalam kitab Syiah kalau Tarikh Al-Yaqubi jilid 2 halaman 241 dan halaman 242. Kemudian uh, eh, Al-Irsyad karangan Al-Mufid yaitu halaman 203. Kemudian kasful Gummah karangan Al-Arbili yaitu hal eh, jilid 2 halaman 32. Ini tentang bagaimana uh, kisah pembunuh Husain pengkhianatan orang Syiah terhadap uh, Al-Bait yaitu referensi dari orang Syiah itu sendiri. Nah, kemudian melalui uh, dan juga di sini disebutkan Sebutkan kita kita referensi Syiah bahwa salah seorang di dalam kitab referensi Syiah sendiri sebutkan bahwa salah seorang saudara Husain Muhammad bin Ali bin Abi Talib ini yang terkenal Muhammad Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Abi Talib yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hanafiyah memberikan nasihat kepada Husain. Ini saudaranya, si ayah. Agar ia tidak terpedaya dan percaya dengan isi surat orang-orang Apa nasihat uh, saudaranya ini? Ini saudara ini Al-Bait ya. Ibnu Hanafi ini kepada saudaranya Husain, "Ya akhi, in al Kufah qad arafta ghadrahum bi abika wa akhika." Wahai saudaraku, engkau sudah tahu sendiri bagaimana pengkhianatan penduduk Kufah terhadap ayahmu dan saudaramu. Waqad khiftu ayyakuna haluk kahaliman madah. Aku cemas, aku khawatir jangan-jangan kondisimu, dengan keadaanmu seperti juga ini orang yang sebelummu ya orang telah mendahuluimu. Maksudnya jangan-jangan juga kondisimu juga seperti ayahmu dan juga saudaramu. Nah, namun apa yang terjadi, apa yang dikhawatirkan oleh Ibnu Hanafiyah menjadi kenyataan ketika Husain telah berada di tengah-tengah mereka, mereka mengkhianati dan memperlakukannya sebagaimana memperlakukan saudara sepupunya yaitu Muslim Nuqail, mereka ketika datang pasukan Nuziat mereka tidak membela. Ya, tidak membela dengan senjata-senjata mereka. Mereka membiarkan Husain dan anggota keluarganya terbunuh ketika diserang oleh pasukan Nuziat maka dari itu kebanyakan para ulama, baik dari kalangan al-sunnah maupun dari kalangan syiah sendiri, berpendapat bahwa yang membunuh Husain adalah orang-orang syiah itu sendiri. Berikut ini kita ambilkan dari kitab-kitab syiah, beberapa ungkapan Husain ketika melihat kenyataan yang begitu pahit. Dalam kitab syiah, dinukil bagaimana uh, perkataan Husain sebelum terbunuh ya dalam kitab Syiah disebutkan yaitu penyataan penyataan begitu pahit dia sebutkan oleh Husain. Apa ungkapan Husain dalam kitab Syiah disebutkan Wanakatum ahdakum. Kalian telah mengkhianati janji kalian. Ya, wa khalatum bai'ati min a'naqikum. Kalian telah mencabut bai'at kalian dari pundak kalian. Bai'atku dari pundak kalian. Fala umri mimma hiya lakum binukrin. Kata Husain, demi Allah, ya. Ini bukan hal yang perlu diingkari dari kalian. Sudah biasa kalian lakukan ini, maksudnya begitu. Laqad fa'altumuha bi abi yu akhi sungguh kalian telah melakukan hal seperti ini terhadap ayahku dan saudaraku. Wa ibnu ammi muslim dan anak pamanku muslim nukel. ya. Wal maghrur tarabikum. Orang yang tertipu adalah orang yang memang kalian, yang orang yang disebut orang benar-benar tertipu adalah orang yang tertipu oleh kalian. Ini ungkapan Husain ya di dalam kitab Syiah sendiri. Ya. Bahwa bukti bahwa mereka mengkhianat kepada Husain tersebut. Kemudian dalam kesempatan eh, dalam kesempatan lain Husain berkata, dan ini dalam kitab Syiah juga, bukan dari kitab Sunnah ya. Inna haula akhafuni wa hadhi kutub ahli Kufa wa hum qatili. Ini Husain sendiri menuduh bahwa mereka yang membunuh Husain. Dalam kitab Syiah disebutkan, sesungguhnya mereka menakuti aku. Dan ini surat-surat penduduk Kufa. Ini surat-surat Kufa yang menawarkan supaya Husain datang ke ke Kufa. Dan merekalah pembunuhku. Ya, ini disebutkan dalam kitab uh, yaitu uh, eh, Mangkatal Husain ya karangan uh, Mukrab ini juga Husain berdoa dalam ungkapannya juga disebut dalam kitab uh, Muntahal Amal ya. Muntahal Amal jilid 1 halaman 535. Apa bunyi doa Husain? Allahumma ini Allah mahkum bainana wa baina qaumin da'una liyansuruna faqataluna. Ini doa Husain Ya Allah berikanlah keputusan di antara kami dan kaum yang mengajak kami untuk mendatangi mereka agar mereka membela kami lalu mereka membunuh kami. Jadi uh, apa namanya prediksi atau anggapan orang Syiah bunuh Husain itu bukan uh, dari referensi Al-Sunnah semata, tapi dalam buku-buku Syiah itu sendiri pun dinyatakan bahwa nah, Husain sendiri telah menganggap bahwa pembunuh dia adalah orang-orang Kufah, orang-orang Syiah Kufah. Syarah tokoh Syiah Kazim Al-Ihsa'i An-Najfi mengatakan, sesungguhnya jumlah, ini orang Syiah menyebutkan ya, sesungguhnya jumlah pasukan yang, mem yang memerangi Hussein berjumlah 300 ribu orang. Semuanya penduduk Kufah. Ini orang Syiah mengatakan bahwa yang bunuh Hussein itu adalah orang Kufah sendiri. 300 ribu. Tidak ada satupun orang pun dari mereka orang Syam orang Hijaz, orang India, orang Pakistan, orang Sudan, orang Mesir dan pula orang Afrika. Akan tetapi semua mereka dari penduduk Kufa yang terhimpun dari berbagai suku. Jadi yang membunuh Hussein itu adalah orang Kufa sendiri. Ini preferensi orang Syiah sendiri menyebutkan, ya. Nah, dan ini kita nukil dari beberapa referensi kitab Syiah yang telah kita sebutkan tadi. Nah, ini pengkhianatan Syiah terhadap Alul Bait. Mulai dari Ali radhiyallahu anhu Hasan radhiyallahu Husain radhiyallahu dan juga uh, Muslim bin Uqail. Kaum muslim para pemirsa yang rahmati Allah SWT Dan ini kita harus bicara secara fakta Itulah fakta yang ada dalam sejarah Baik yang diterangkan dalam kitab Al-Sunnah maupun dalam kitab Syiah sendiri Nah, kemudian Berikutnya uh, Peran tokoh Syiah Ibnu Aqami Ini pengkhianatan dari masa ke masa ya Nah, berlanjut dari kita bicara tadi yang meruntuhkan menghancurkan uh, kerajaan Bani Amasiyah yang itu adalah sebetulnya uh, kekuasaan Alul Bait karena dia keturunan dari Abbas, Abdullah bin Abbas ya. Abbas adalah paman Nabi dan anak-anak dianggap sebagai Alul Bait. Nah, Ibnu Aqami ini yaitu dikenal dengan Nasiruddin Tusi juga dua orang tokoh Syiah yang dalam penjatuhan kekuasaan Bani Abbasiyah dan kehancuran kota Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Para ahli sejarah mengisahkan tentang bagaimana pengkhianatan dua tokoh Syiah ini dan akibat buruk yang timbulkan oleh pengkhianat mereka, eh, oleh pengkhianatan mereka. Dua orang ini memiliki tipu muslihat yang begitu keji dalam sejarah umat Islam. Mungkin iblis pun geleng-geleng kepala melihat perbuatan mereka. Betapa tidak, ratusan ribu jiwa melayang, kekayaan ilmiah para ulama Islam sirna dibakar dan dibuang ke sungai Tigris dan Efrat. Ya, Harta benda seluruh di kota Baghdad di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol. Semua ini buah dari uh, buah buah dari uh, sebuah pengkhianatan dilakukan oleh tokoh Syiah ya oleh Syiah yang kita sebutkan tadi yaitu Nasiruddin Tusi dan uh, Ibnu Aqami. Disebut oleh para ahli sejarah kota Baghdad banjir karena darah yang ditumpahkan oleh pasukan Mongol. Air sungai Efrat dan Tigris menjadi hitam selama seminggu karena tinta kitab-kitab ulama yang dibuang ke dalamnya. Bahkan diceritakan pasukan kuda Mongol menyeberang di atas buku-buku ulama yang dibuang ke sungai ini, eh, sungai Tigris tersebut. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang jumlah korban pembunuhan yang terjadi saat itu. Ada yang mengatakan 800 eh, ribu orang dan ada pula yang berpendapat 1 juta orang. Ini ringkas sejarah ini dalam sejarah disebutkan Ibnu Al-Qami diangkat menjadi perdana menteri ya kemudian dia memberikan sebuah uh, kelicikan karena waktu itu dia beri masuk kepada raja uh, kondisi keuangan negara sangat minim eh, kurang gitu ya minim sekarang pendapatan negara maka lebih baik kita pecat ini semua tentara-tentara ini sehingga tinggallah pasukan yang begitu sedikit sebetulnya pasukan muslimin tentara yang saat itu besar sebetulnya mampu menghadapi tentara Mongol tapi sangat licik sekali dia beralasan ekonomi negara ya kemudian dia berdasarkan ekonomi negara dia katakan bagaimana kalau kita pecat tentara-tentara, dipecatlah tentara-tentara. Lalu datang bangsa Mongol dan sebetulnya sudah bermain mata, sudah ada perjanjian-perjanjian tertentu sebelum dengan Nasionalis dan Ibnu Qami. Nah, ketika datang Ibnu Qami menyerang, itu dia bagian tipu muslihat yang kedua. Dia katakan bahwa uh, raja Tatar ini siap untuk bernego dan mediasi dengan raja Islam dengan maksudnya khalifah. Kata Ibnu Qami eh, Nasionalis menawarkan tapi mereka berada di luar kota Baghdad. Oleh sebab itu sebaiknya engkau keluar bersama tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh Islam dan penguasa-penguasa ini orang-orang pejabat yang di, di, di pemerintahan untuk datang kepada mereka membuat sebuah perjanjian. Ini taktik yang dia pakai oleh untuk membunuh khalifah. Waktu itu di sebuah programa ada sekitar 600 atau 700 dari kaum muslimin keluar dari tokoh-tokoh Islam yang terkemuka, dari ulamanya, dari ahli politiknya, ekonominya begitu ya, para menteri-menteri yang lainnya keluar. Tetapi saat sudah keluar di kota Baghdad mau memasuki tendanya uh, Mongol, ini raja Mongol itu Tatar itu uh, eh, eh, Holakokan uh, yang diisikan langsung bertemu dengan raja itu hanyalah 17 orang. Raja 17 orang dulu. Kemudian 17 orang ini masuk sampai di dalam bertemu dengan tendanya dalam tenda itu satu persatu dibunuh. Kemudian masuk lagi regu berikutnya. Jadi nggak sekaligus. Jadi mereka itu dibunuh per kelompok-kelompok. Habis yang 700 ini. Ini kelicikan dan begitu pengkhianatan yang hina dilakukan oleh Ibn Qami dan Ibn ini terhadap khalifah kaum muslimin pada saat itu. Nah, oleh sebab itu, Khomeini pemimpin revolusi Iran Syiah ya, revolusi Iran Syiah ini dalam satu bukunya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pengkhianatan tersebut. Dia nilai, dia katakan Khomeini mengatakan haram bagi Syiah untuk berkhianat dalam masalah politik kecuali bisa berbuat sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi sebagai pelawan dianggap oleh Syiah. Ini disebutkan di sini oleh dia uh, dia puji ya di antara katakan uh, eh, Komini mengatakan kalau kata dia bertakia tidak boleh kalau akan masuk dalam kekuasaan kecuali kalian masuk dalam kekuasaan yaitu memiliki andil sebenarnya yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qami. Maka oleh sebab itu orang-orang Syiah dimanapun ketika berada di kekuasaan biasa mereka uh, akan berlalitas bukan kepada kekuasaan yang ada tapi adalah kepada uh, yaitu pimpinan tertinggi mereka di Iran. Dan banyak sebetulnya uh, nah ini kata Khomeini dalam kitabnya al hukuma islamiyah, apa kata Khomeini? Wa idza kanat zuruf taqiyah tulzim ahadan minna bidukhul fi rikab salatin, kata Khomeini dalam kitabnya al hukuma islamiyah, apabila kondisi takia mewajibkan kita atau mewajibkan seseorang di antara kita masuk ke dalam kekuasaan fahuna yajibul imtina kata Khomeini tidak boleh ya yajibul imtina an hatta law ada ila eh, imtina ila qatlihi. Sekalipun ya penolakan itu harus membuat dia terbunuh atau membuat dia dibunuh. Illa kecuali ayakuna fi dukhulihi syakli kecuali masuknya ke dalam kawasan itu berpura-pura ya ini nasrul hakiki lil Islam untuk membantu Islam secara hakiki. Maksudnya Islam sini Islam Syiah ya. Wal muslimin atau muslimin maksudnya orang-orang Syiah. Mislu dukhul Ali ibnu Yaqtin. Ali ibnu Yaqtin ini adalah Da, eh, yaitu Ibnu Al-Qami tadi wa Nasiruddin Tusi rahimahumullah katanya ya di, di, didoakan oleh dia. Jadi kecuali dia masuk ke dalam kekuasaan itu untuk membela ajaran Syiah, ingin berindi apa, apa namanya memberi kontribusi yang besar untuk ajaran Syiah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh apa kata Khomeini sebenarnya dilakukan oleh Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi. Ini apresiasi yang tinggi diberikan oleh oleh Khomeini kepada perbuatan yang pengkhianatan yang dilakukan oleh Nasional Tusi dan Al-Qami. Nah, itu sedikit tadi tentang sejarah bagaimana yang berlalu dilakukan Syiah. Bagaimana pula dengan masa-masa terakhir ini? Kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin Syiah al-Sunnah di Iran. Ya. Sekarang kalau Syiah ingin mengatakan di bumi-bumi al-Sunnah jamaah kita harus berdamai, kita harus bersaudara, kita harus toleransi. Kita katakan sebelum kamu bicara itu, tolong bangunkan satu masjid ahlus sunnah di kota Baghdad, di kota Tehran. Satu saya permintaan kita. Tolong bangunkan satu. Ya. Bagaimana kondisi ahlus sunnah di Iran? Ya, ini ada kitab Ahwal al-Sunnah fil Iran. Setelah revolusi Syiah tahun 1979, berhasil di Iran, ya, yang dimotori oleh Khomeini, mereka melakukan gerakan pensyiaan terhadap orang-orang sunnah yang ada di Iran dengan cara paksa. Jika tidak, maka nyawa mereka adalah tawarannya. Tidak sedikit dari kalangan al-sunnah yang ditangkap lalu dijebloskan ke dalam bui. Mereka disiksa dan diintimidasi, bahkan banyak yang dibunuh. Target yang paling utama adalah tokoh-tokoh dari kalangan pendidik dan ulama. Ini yang utama mereka cari. Adapun bagian dari kalangan tokoh uh, politik yang pindah akidah ya yang siap untuk pindah akidah dengan tawaran harta dan kedudukan ya uh, itu tidak masalah bagi mereka ya mereka tawarkan kalau mau pindah ke akidah syiah mereka diberi kedudukan diberi jabatan kemudian namun tidak sedikit pula dari tokoh politik al-sunnah yang diculik dan dibunuh di abad milenium yang menjadi kebebasan hak asasi manusia sejak simbol kehidupan ini abad sekarang menjadi simbol manusia adalah itu hak asasi manusia tapi bagaimana dengan ahlu sunnah di Iran? Pernahkah kena mendengar hak asasi manusia? Ya, kalau seandainya pelanggaran hak asasi manusia terbesar di dunia itu adalah apa yang dilakukan oleh Iran terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Namun tidak sedikit pula dari tokoh ini kita di abad milenium sebagai apa namanya lambangnya adalah yang dielulukan oleh orang Barat dan dimanapun sekarang di dunia adalah yaitu hak asasi manusia. Nah, bagaimana dengan al sunnah? Ya, namun bagi al sunnah di Iran Hal ini tidak pernah tercium, apalagi merasakannya. Ya, kebebasan beragama, berpendapat, beribadah, dan seterusnya. Siapa saja yang pergi ke Teheran, ibu kota Iran, sekarang ini tidak akan pernah menemukan masjid al-sunnah. Apalagi bicara lembaga lain seperti perusahaan, rumah sakit, lembaga pendidikan, seperti enggak, bahkan PAUD sekalipun. Al-sunnah nggak punya di sana. Demikian pula jika antum mencoba para pejabat tinggi di Iran, melihat pejabat tinggi di Iran, ya akan tidak pernah menemukan seorang pun di ahli sunnah. Boro-boro jadi pejabat tinggi, mungkin jadi pegawai rendahan aja nggak ada. Ya, oleh sebab itu ini kata toleransi yang selama ini di, dikatakan mereka bertoleransi dengan ahli sunnah. Jadi ikhwan jangan tertipu, para kaum muslim jangan tertipu. Para mesa dan para pendengar yang mati Allah jangan tertipu. Dengan gaya mereka kita harus berdamai, harus bersaudara. Ya, itu ketika mereka berada di tengah-tengah al-sunnah yang yang lebih mayoritas. Bahkan bukan kalau sudah mereka jangankan mayoritas mereka, jumlah yang banyak saja mereka seperti di Bahrain, di Kuwait ya. Itu mereka melakukan tindakan-tindakan kudeta. Ya, mengikuti tindak-tindak petupahan darah. Berikut ini kita sebut berbagai ya ini apa namanya? berbagai taktik gaya Syiah dalam mensiakan al-sunnah di Iran. Nah, bagaimana cara-cara mereka apa namanya mensyiahkan al-sunnah di Iran. Apa metode-metode yang mereka pakai? Pertama, membayar sebagian ulama al-sunnah untuk membela keyakinan syiah dan me dan menyebarkan kebingungan kepada orang awam al-sunnah tentang ajaran syiah sebenarnya juga yang terjadi di negara kita pada dewasa ini. Jadi pertama mereka adalah membayar tokoh-tokoh al-sunnah ya agar berlembut sedikit kepada syiah. Menggabur, mengaburkan akidah syiah di tengah al-sunnah. Oh enggak, itu hanya beda-beda uh, sedikit saja, beda furuk saja ya, tidak beda akidah kita dengan Syiah. Ya, ini cara mereka dipakai di Iran dan ini dipraktekkan di negara kita. Ya, membayar sebagian ulama sunnah untuk membela keyakinan Syiah. Jadi negara kita kan ada yang membela keyakinan Syiah. Ya. Kemudian juga memberi kebimbangan, kebingungan kepada orang awam. Ya. Ya, orang-orang amal sunnah ya tentang ajaran Syiah. Ya, ini yang sedang dilakukan di Indonesia. Nah ini harus kita waspadai. Kemudian kedua, memaksa ahlu sunnah untuk berubah, eh, memaksa ahlu sunnah untuk merubah nama-nama sekolah mereka dengan nama-nama yang populer di kalangan syiah. Jadi di Iran itu, bagaimana mereka untuk mensyiahkan ahlu sunnah, semua sekolah-sekolah yang biasa dengan nama-nama sahabat, dengan nama ahlu sunnah, itu dirubah dengan nama-nama yang populer dalam mazhab syiah. Yang ketiga, bagaimana mereka di Iran itu memaksa ahlu sunnah untuk pindah ke, atau bagaimana Eh, taktik mereka mensyiahkan Alusuna memaksa Alusuna untuk merubah nama-nama masjid mereka dengan nama-nama yang populer di kalangan syiah. Masjid-masjid Alusuna itu dirubah namanya dengan nama-nama yang sesuai dengan nama yang populer di orang syiah. Yang keempat, memaksa Alusuna untuk merubah nama-nama kota dan desa mereka dengan nama-nama yang populer di kalangan syiah. Nama-nama kota, nama-nama jalan, nama-nama desa itu dirubah dengan eh, nama-nama uh, yang sesuai dengan uh, mazhab syiah atau yang populer di kalang, dalam mazhab syiah. Kemudian juga membangun proyek pembangunan, perumahan orang Syiah di tengah perkampungan orang Sunnah. Jadi perkampungan orang Sunnah itu mereka apa namanya? Mereka ceplok dan mereka bangun situ perumahan-perumahan orang Syiah untuk mensiakan masyarakat di sekitar. Itu teori mereka, bikin perumahan orang Syiah di perkampungan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kelima adalah cara mereka lagi menulis nama-nama imam Syiah yang 12 di rumah-rumah dan di toko-toko al Begitulah pada surat-surat resmi seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, SIM, buku-buku pelajaran dan ijazah serta surat-surat resmi lainnya. Itu mereka lakukan. Ditulis nama imam dua 12 yaitu di buku-buku pelajaran, di KTP, ya, di kartu keluarga, di SIM, ya, di ijazah dan seterusnya. Di pokoknya di lembaga-lembaga resmi itu di, di, di apa lembaga apa surat-surat resmi. Kemudian, ya, yang kelima adalah menculik tokoh-tokoh al-sunnah atau siapa yang menentang peraturan penguasa syiah dengan cara membuat fitnah, dituduh wahabi atau dituduh menjadi mata-mata penguasa Irak. Ya, kalau dulu masih antara syiah, antara Irak dan Iran masih seteru, itu mudah saja mereka kalau ingin membunuh tokoh-tokoh al-sunnah, itu mereka tuduh ini mata-mata Irak dibunuh. Atau mereka tuduh ini wahabi dibunuh. Ya, itu tujuan mereka. Dan ini isu ini mulai yang menyebarkan sekarang hangatnya isu Wahabi Indonesia adalah orang Syiah. Ya, dan kita tahu ini isu ini biasa mereka pakai waktu di Iran untuk menghabisi ulama Syiah dengan dua bentuk ini dituduh memang dituduh mata-mata uh, apa namanya Irak kekuasaan Irak atau dituduh sebagai Wahabi itu mereka bunuh nah itu alasan membunuh bagi mereka kemudian ya yang ketujuh memperdagangkan narkoba atau obat terlarang dan sejenisnya di tengah perkampungan alus sunnah wal jamaah. Jadi dalam merusak alus sunnah wal jamaah, yaitu perkampungan alus sunnah itu dibebaskan narkoba oleh mereka. Ya, dan untuk kita ketahui di bangsa ini, klik sekarang internet narkoba Iran. Lihat berapa orang Iran tertangkap di Indonesia menyelundupkan narkoba. Ya, kaum muslimin biar tahu apa sebetulnya Apakah mereka sebagai coba lihat datang ke Indonesia mereka sebetulnya ingin merusak pemuda-pemuda Ahlussunnah Jamaah sehingga mereka menyundukkan narkoba ke Indonesia. Silakan buktikan di internet sekarang ya narkoba Iran berapa orang orang Iran yang telah tertangkap menyundukkan narkoba yang begitu banyak ke Indonesia. Kemudian di musim haji juga biasanya imamah gulung-gulungan yang besar itu itu dibagikan, dijual di ketika mereka umroh, ketika berhaji itu biasanya isi dengan diisi oleh mereka dengan narkoba dan lalu di, dijual uh, atau dibagikan kepada orang-orang al sunnah di, di tanah suci, dipengaruhi pemuda-pemuda Saudi. Dan ini terjadi, ya. Nah ini para kaum muslimin di antaranya yang perlu kita waspadai. Jadi di Iran itu mereka biasanya membebaskan perdagangan narkoba di kampungan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian Eh, kedelapan adalah melarang orang al sunnah untuk bangun masjid. Dalam buku Ahwal Sunnah fi Iran yang tulis oleh salah seorang eh, al sunnah menyatakan kondisi al sunnah Iran itu pernah satu kali uh, orang al sunnah setelah mengumpulkan uang untuk membangun masjid di kota uh, apa namanya kota Tehran di kota Tehran itu dan akhirnya uang itu diambil oleh penguasa dan diambil dan mereka tidak boleh bangun masjid. Maka sampai detik ini ya di saja atau di Roma saja di di di negara-negara kafir bisa membangun masjid untuk alusunal jamaah. Tapi di Tahran satu-satunya kota di dunia yang tidak ada masjid untuk alusunal jamaah. Kemudian uh, juga yang kesembilan menyiksa tahan alusuna dengan segala, segala macam bentuk sisaan yang mengerikan, ya, yang sangat sadis dan seterusnya. Kemudian juga memperkosa wanita alusuna kepada dalam tahanan mereka. Ini waktu awal-awal mereka baru uh, melakukan apa namanya uh, revolusi mereka. Kemudian mempengaruhi orang al-sunnah untuk masuk syiah dengan memberikan uang atau kedudukan. Yang kedua belas, mempengaruhi pemuda al-sunnah untuk menikah dengan wanita wanita syiah yang sudah dilatih bagaimana mempengaruhi suaminya dan menamakan anak mereka dengan nama populer dari kalangan mazhab syiah. Jadi, uh, di dalam buku uh, Ahwal Sunnah Iran disebutkan itu cara mereka. Ada mahasiswi wanita-wanita yang sudah dilatih bagaimana menguasai suami. Kemudian nanti datang ke daerah-daerah pinggiran, ya daerah-daerah miskin, alusuna, ditawarkan untuk nikah dengan gadis-gadis itu dengan syarat nanti yang berhak memberi nama anak adalah sang ibu. Nah, nama anak itu akan diberi nama dengan anak yang terkait tokoh-tokoh Syiah. Kemudian uh, Yang ketiga belas, merubah kurikulum pendidikan sesuai dengan ajar syiah. Ya, kurikulum pendidikan jelas mereka rubah sesuai dengan syiah. Mutlak itu pasti mereka lakukan. Kemudian 14 membuat makar adu domba sama ahlu sunnah. Nah bagaimana adu domba sama ahlu sunnah? Disebutkan dalam kitab ahlu sunnah fikiran itu, yaitu mereka menyerahkan kepada ahlu sunnah ya, untuk mengamankan daerah mereka sendiri. Diberi senjata tetapi tidak digaji tentu yang ini pasukan yang ditugas untuk menjaga ini tentu harus memungut pungutan liar. Kalau begini jadinya tentu akan terjadi kekacauan. Mereka membiarkan adu domba seperti itu. Jadi mereka membentuk semacam ini uh, dengan cara membentuk pasukan pengaman di komunitas alusuna ya dan diberi senjata akan tetapi mereka tidak digaji. Sehingga pasukan pengaman tersebut memungut bayaran dengan cara liar. Barangkali negara kita sedang berjalan proses seperti ini, seperti mengadu domba antara aswaja dengan salafi. Ya, yang lebih sengit itu sebetulnya kalau dilihat baik secara internasional sekarang Hasan Sekaf yang ada di Urdun, ya dan beberapa tokoh-tokoh Syiah lainnya, uh, Ramadan Buti yang sebelumnya yang sudah meninggal, ya itu banyak dirujukan oleh aswaja di Indonesia buku-bukunya. Dan itu banyak data-data palsu yang itu mereka pakai. Lalu aswaja ya mengatakan salafi macam-macam tuduhan macam-macam yang referensi mereka pada orang Syiah. Ya. Nah, sekarang ini di Indonesia ingin mengadu domba antara aswaja dengan orang salafi. Nah, ini dilakukan oleh mereka. Kalau di Iran saya tanya mereka, kampung alusuna dijaga alusuna sendiri, diberi senjata para pasukan pengaman, tapi tidak diberi gaji. Lalu mereka memungut ke sana sini, akhirnya selalu kacau lah perkampungan alusuna itu. Yang kelima belas, menolak dan mempersulit pengungsi Afghanistan yang Alusuna Ketika Afghanistan masih perang dengan Rusia, itu kan ada nanti uh, orang Afghanistan datang untuk mengungsi ke Iran, itu ditolak kalau Alusuna atau dipersulit. Tapi kalau yang Syiah dari Afghanistan itu mereka timah dan ditempatkan di perkampungan Alusuna di Iran. Nah ini cara-cara mereka uh, bagaimana apa namanya uh, dalam mensyiahkan orang-orang uh, alusunnah di Iran. Ya, dan semua peristiwa di atas dijelaskan dalam buku Ahwal al-Sunnah fi Iran. Ya, bagaimana kondisi al-Sunnah di Iran karangan Abdullah Muhammad Al-Gharib. Ini karena dia tidak mau menyebutkan namanya secara jelas karena pasti akan dibunuh begitu. Maka silakan jika ada di situ mungkin ada bagaimana al-Sunnah di Iran filmnya atau fotonya, silakan. Nah ini adalah penggantungan al-sunnah awal jemaah di Iran dengan tuduhan wahabi. Kau kaum muslimin bisa melihat ya apa hakikat sebetulnya Syiah terhadap al-sunnah. Baik. Kemudian kejahatan Syiah terhadap jamaah haji di kota Mekah. Berkali-kali Syiah melakukan ya perencanaan pengeboman di kota Mekah. Dan ini orang tidak membaca sejarah ini. Seakan-akan ini sebagian tokoh politik buta dengan hal ini. Bahkan sebagian tokoh Islam me me sejarah kenyataan yang ada ini. Ya, jika kita lihat sifat terjang Syiah terhadap kaum muslimin jauh lebih dasar daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani tidak pernah berencana memiliki makar untuk meledakkan kota Mekah. Ya, orang Yahudi menghargai syiar-syiar Islam. Akan tetapi orang Syiah Rafidah berbuat kerusakan dan merencanakan pembunuhan massal ya terhadap kaum muslimin di kota suci. Dan di bulan yang agung yaitu bulan haji. Berulang kali orang Syiah merencanakan melakukan perbuatan keji di kota Makkah pada saat musim haji. Pernah pada tahun 1986, satu pesawat, satu kloter jamaah haji Iran menyeludupkan bahan peledak dalam tas mereka masing-masing. Dalam tas mereka masing-masing, ya. Bahan peledak eh, tersebut di antara, diletakkan di antara dua papan sebagai alas tas mereka, ya, taruh di bawah sekali, ya. Kemudian uh, papan tersebut dijadikan sebagai alas bagian bawah tas mereka. Setelah di, uh, eh, setelah dikumpulkan, ya, dan diteliti rupanya bahan peledak tersebut memiliki daya tinggi, ya, daya peledak yang begitu tinggi, barat keseluruhan yang telah dikumpulkan di semua tas jemaah haji itu 51 kg. Nah, ini pada tahun 1986. Apakah ini rencana seorang muslim ingin meredakan di kota Mekah? Meledakkan kota Mekah, orang yang sedang melaksanakan haji. Jemaah haji Iran membawa bahan peledak ke kota Mekah. Ini saya ingin bertanya kepada orang-orang yang pernah mendapat informasi ini, apa pandangan Anda terhadap Iran? Apa pandangan Anda terhadap Syiah? Pada tahun 1187, mereka tidak cukup puas, kena tertangkap pada tahun 1986. Orang Syiah berbuat kekacauan di kota Mekah dengan jumlah korban seluruhnya 402 orang. Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran, ya, Kemudian dan menutup jalan yang menuju ke Masjid Haram sehingga kaum muslimin yang berada di Masjid Haram tidak bisa pulang ke hotel, orang yang kaum muslimin yang ada di hotel tidak bisa untuk melaksanakan ibadah tawaf sa'i di Masjidil Haram. Sehingga kaum muslimin yang berada di mana ini terjadilah uh, jadi dalam demonstrasi tersebut mereka telah mempersenjatai diri mereka dengan berbagai benda tajam. Ini punya rencana untuk membunuh pembunuhan massal juga. Tercua terowongan Muaisim. Kita kenal terowongan Muaisim, siapa yang meledakannya? Adalah Syiah dari Kuwait. Ya. Kemudian mereka yang melepas gas beracun di terowongan Muaisim. Ya. Dan berapa kali juga mereka pernah meledakkan di kota Mekah orang Syiah ini. Ya, silakan mungkin ada filmnya ya. Silakan diputar. وهذا من استهداف الرافضة الحوثيين Nah ini di Yaman, bukan. Yang di Mekah. فهذا المركز Ini Yaman ini, Damaj. Yang di Mekah yang bawa bahan peledak dan juga yang uh, foto senjata-senjata yang mereka gunakan. Ini yang tahun 1187. Yang sebelahnya tahun 1100 uh, ah, nah, lagi, yang tahun 1986 yang bahan peledak. Lihat dulu sebelum yang tahun 1987, coba lihat. 1406 للهجرة Ini adalah كانت سلطات الأمن jemaah haji yang ketangkap menyudutkan bahan peledak di musim haji. 51 كيلو جرام من مادة سي 4 شديدة الانفجار مع مجموعة من الحجاج الإيرانيين قدموا على رحلة الخطوط الجوية الإيرانية رقم Bagi para ikhwan, pemirsa, para pendengar juga bisa diambil foto ini, dokumentasinya ada di internet juga. المملكة حيث يقوم رجال الجمارك بفحص أمتعتهم للحيلولة دون وصول الممنوعات وتسربها إلى داخل البلاد مهمة رجل الجمارك الدقة في العمل وضبط الممنوعات قبل دخولها البلاد عند وصول العفش الإيراني بدأت بتفتيش طب أبيس ها طيب sebetulnya ada uji cobanya juga ada. Singkat, Ah ini. Ini bagaimana bahan peledak itu? 51 kg Suaranya? الحصول عليها تجاريا فهي تصنع في المصانع الحربية نظرا لقوة هذه المادة فإنها تستخدم في أعمال النسف والتدمير من قبل المخربين لو استخدمنا واحد كيلو من هذه المادة لنسف سيارة فإنها كافية لإحداث آثر تدميري في هذه السيارة وسوف تخلف وفيات بما يعادل نسبة 85% في دائرة قطرها 10 متر وسوف تحدث خسائر وإصابات خارج هذه الدائرة نظرا للشظايا المتطايرة من هذه السيارة itu silakan pemirsa lihat bagaimana daya ledaknya, bagaimana sisa dari dua mobil yang tadi diledakkan tidak ada satupun kelihatan. Itu daya ledak yang 51 gram diseludupkan oleh jemaah haji Iran pada tahun 1996. الكمية التي تم ضبطها مع الحجاج الإيرانيين هي 51 كيلو جرام من مادة سي فور أي هذه المادة هذه الكمية لو تم استخدامها في نفق أو جسر في المشاعر كجسر رمي الجمرات فإن هذه سوف تخلف أثر تدميري عالي جدا وهذا الاثر لو هذا الاثر التدميري العالي جدا سوف يخلف ضحايا بالمئات. طيب yang sebelahnya tentang demonstrasi jemaah Syiah pada tahun 1987. الحجاج الإيرانيين أبوا إلا أن يعكروا صفو هذا الأمن والاستقرار الذي تنعم به هذه البلاد الطاهرة فقام هؤلاء المخربون بأعمال غوغائية ومظاهرات صاخبة راح ضحيتها عدد من حجاج بيت الله الحرام ورجال الأمن السعودي والمواطنين هذا وقد صدر عن وزارة الداخلية مساء السابع من شهر ذي الحجة عام 1407 هجرية البيان التالي استكمالا لما أعلنته وزارة الداخلية على لسان مصدر مسؤول حول أحداث المسيرة الإيرانية وإيضاحا لمزيد من التفاصيل عن وقائع الممارسات الغوغائية والأعمال التخريبية التي ارتكبها الحجاج الإيرانيون بعد عصر يوم الجمعة الموافق للسادس من ذي الحجة عام 1407 هجرية في ساحة المسجد الحرام تعلن وزارة الداخلية ما يلي أولا قامت تجمعات من الحجاج الإيرانيين بتشكيل مسيرة صاخبة أشاعت الفوضى والاضطراب بين حجاج بيت الله وأوصدت منافذ الطرقات وعرقلت مسالك المرور وحالت دون تمكن الحجاج والمواطنين ساعات طويلة من الانطلاق إلى مصالحهم وشؤونهم كما أفسدت على الطائفين والقائمين عبادتهم في المسجد الحرام Dalam kejadian ini wafat sekitar 402 orang yang menjadikan. Dan coba lihat foto-foto senjata yang dikumpulkan, ada nggak? Antum punya nggak? Seperti ini. Ini adalah senjata-senjata dari macam bentuk pedang yang mereka bawa waktu demonstrasi. Bisa dilihat, antum nggak punya fotonya ah? Ini senjata-senjata yang mereka bawa waktu demonstrasi dengan macam bentuk senjata gunting kuku yang begitu jutaan banyaknya ya Gunting kuku yang mereka bawa begitu banyak sekali. Nah ini jatah Syiah waktu demonstrasi yang mereka bawa. Nah. Ya ini yang sudah ada di layar, dilihat sudah ada di layar. Nah itu bentuk-bentuk senjata yang mereka bawa waktu demonstrasi itu dalam perencanaan mereka akan melakukan sebuah pembunuhan massal terhadap jemaah haji. Dan masih banyak sebetulnya, ya. E, bagaimana e, eh, kejahatan-kejahatan Syiah di kota Madinah pada tahun 2010 mereka melakukan demonstrasi dekat kuburan Nabi Baki dan bahkan dalam demonstrasi 2010 itu mereka uh, apa namanya uh, menggali kuburan sebagian sahabat demi untuk mereka siksa dan seterusnya. Ini di kota Madinah. Kemudian juga di uh, kejahatan Syiah di secara di kota Saudi yang lainnya, terutama di kota yang berbatasan dengan Irak yaitu dan uh, apa nama Yaman yaitu pada tahun 2000, eh, 1218 Hijriah, mereka melakukan demonstrasi dekat uh, apa namanya? mereka ah, pada tahun 1218 Hijriah salah seorang orang Syiah membunuh Raja Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud ya saat salat asar di Masjid Dir'iyah jadi membunuh Raja Saudi waktu itu Kemudian semenjak tahun 400 Hijriah berkali-kali orang Syiah berusaha melakukan kudeta dan kekacauan di kota Qatif, Jizan dan seterusnya. Pada tahun 1406 Hijriah Iran merencanakan pengoboman Ka'bah dengan menyelundupkan bahan peledak dalam setiap tas jemaah haji. Ini tadi sudah disebutkan. Pada tahun 1900 Hijriah Kuwait uh, pada tahun 1400 1409 ya, Hijriah, Syiah Kuwait bekerja sama dengan salah seorang Syiah dari Saudi melakukan pengoboman di kota Mekah. Bahan peledak tersebut disediakan oleh kedutaan Iran di Kuwait. Jadi resmi ini adalah pekerjaan negara, bukan uh, hanya perbuatan uh, uh, mazhab perorangan dari dari mazhab Syiah tidak. Ini adalah sebetulnya misi negara mereka. Jadi kemudian ini diberikan oleh kedutaan Kuwait kepada pelaku. Kejadian ini telah memenangkan korban yang tidak sedikit pula dari jemaah haji maupun penduduk Saudi Arabia. Akan tetapi orang-orang Syiah menganggap pelaku para pejuang, ya pelaku peledak itu sebagai para pejuang. Sebetulnya ada foto-fotonya ya, barangkali ikhwan uh, para yang ini tidak memiliki mungkin atau mencarinya agak susah, memakan waktu. Kemudian uh, pada tahun uh, dua, tanggal 25 6 Juni 1996 pasukan Hizbullah dari Qatib meledakkan bom di salah satu komplek perumahan di kota Khabar di kota Saudi. Kemudian uh, pada tahun yang sama, pada tahun 1000 ah, nih, pada tahun 2009 kemarin, kelompok Syiah Yaman Hausiyin yang meng, membunuh al yang memerangi al di daerah Damaj yaitu menyerang daerah perbatasan Saudi dalam peristiwa ini mereka menyerang beberapa desa di perbatasan Saudi. Dan di dalam peristiwa ini eh, ketika kami berbincang-bincang dengan orang Saudi yang mengikuti kejadian ini kata mereka waktu pengamanan ini orang-orang Syiah yang ada di Saudi justru yang ada dalam pasukan itu menembaki pasukan Saudi yang melawan Syiah Houthiin yang datang menyerang dan setelah itu baru mereka waspada dan ini pengkhianatan selalu mereka lakukan dari masa ke masa itu di daerah Saudi kalau di negara lain di Banan Palestina yaitu pada tahun 1158 orang Syiah Lebanon menyerang permukiman pengungsi Palestina Kemudian banyak sebetulnya daerah lain karena minyak waktu ya Kegiatan Syiah Al-Sunnah di Lebanon, di Palestina dan seterusnya ini tidak bisa kita paparkan Syiah pada tahun 1975 Syiah membuat satu pasukan yang disebut nama Al-Amal yang kemudian berganti nama dengan Hizbullah Lebanon. Nah, ini telah melakukan berbagai penindasan terhadap sunnah di Lebanon, diantaranya pada tahun 1985, organisasi menggerakkan Syiah, eh, organisasi gerakan Syiah ini ya, tinggal di Selat Lebanon untuk menyerang ibu kota Lebanon yang mayoritas penduduknya adalah orang al-sunnah. Kemudian kenyataan Syiah dengan musuh Islam, kerjasama Syiah dengan musuh Islam. Tadi sudah kita sebutkan mana kerjasama antara Ibnu Aqami dan eh, dari Syiah dan uh, eh, Nasiruddin Tusi dengan uh, bangsa Mongol, Holokokan ya, dan menghancurkan kota Baghdad. Kemarin hajatunya kota Baghdad ke tangan orang Syiah, ke tangan orang Syiah dan yang sebelumnya ditaklukkan oleh Amerika dan juga jatuhnya kota Kabul Afghanistan kepada tangan orang Amerika dan bisa ditaklukkan itu berkat bantuan Iran atas pengakuan dari uh, wakil uh, presiden Iran sendiri. Ya, kalau bukan karena Amerika kata mereka eh, kata dia, niscaya kalau bukan karena Iran, niscaya Amerika tidak akan bisa menaklukkan. Mereka yang memberikan izin. Mereka lah yang memberikan izin supaya pesawat-pesawat tempur Amerika bisa menyerang Irak dan bisa menyerang Kabul. Dan ini bisa dilihat, mungkin ya ada di ini uh, bagi yang punya ini kenyataannya bisa dilihat di sini. Nah, ini ada di situ ya. Kejatuhan Baghdad ini pernyataan. Laula Iran, lama sakatat Kabul wa Baghdad. Kalau bukan karena Iran, ini pernyataan wakil presidennya, ya Muhammad Ali Abtahi Naib Rais Irani Lisu'un Kanuniyah wal parlemania ya wakil presiden bagian keperundang-undangan dan parlemen. Ya, wakil presiden Iran menyatakan bahwa kalau bukan karena Iran, tidak akan pernah Kabul dan Baghdad itu bisa ditaklukkan. Artinya memang kerjasama. Ada nggak sidinya ah? Yaitu bahwa uh, orang Iran menyatakan, tokoh Syiah Iran menyatakan bahwa Amerika bukanlah penjajah, tapi adalah pahlawan. Itu bisa di, diambil juga di internet, mungkin kali Ikhwan bisa uh, atau kaum muslimin lain bisa mengambil eh, ungkapan-ungkapan uh, mereka itu ada di internet. Mereka mengatakan bahwa uh, Amerika bukanlah penjajah, tapi adalah pahlawan. Jadi ini bagaimana sebetulnya ya? Sebetulnya kita punya foto-foto bagaimana rangkulan ketika mereka berkunjung ke Amerika atau uh, Eh, presiden mereka datang ke Iran dan seterusnya. Banyak permain-permain mereka sebetulnya. Dan demikian pula dengan bersama orang Yahudi. Ya, ada foto-fotonya ya, mungkin uh, Ikhwan tidak bisa menampilkannya berhubung uh, apa namanya waktu. Oleh sebab itu Syekh Islam Tamiyah dari jauh hari mengatakan Wa kadzalika idza sara al-yahud daulatun bil Iraq. Kata Syekh Islamnya, ah, ini perkataan Syekh bisa dibaca oleh para ikhwan ya di situ mengatakan ya apabila Yahudi bisa menguasai Irak ya takunu rafida min adami awanihim yang menjadi pembantu utama mereka bisa menguasai itu adalah Rafidah Syiah Rafidah orang Syiah Rafidah kaum daiman yuwaluna al maka orang Syiah Rafidah kata Syekh Semtia adalah senantiasa mereka itu membela orang kafir ya orang musyikin orang Nasara wa yu'awinunahum ala qital muslimin wa mu'adati. Mereka membantu musuh-musuh Islam untuk meraih kaum muslimin dan musuhi kaum muslimin. Oleh sebab itu dalam sejarah Islam, kaum muslimin semua tahu, tidak ada Syiah satu kali pun sejengkal tanah pun mereka rebut dari musuh Islam. Tapi yang mereka rebut adalah negara-negara Ahlussunnah di antaranya Iran, Iran, kemudian sekarang Baghdad atau Irak sekarang. Jadi buktikan dalam sejarah tidak pernah Iran itu kontak senjata, orang Syiah Rafidah pernah merebut sejengkal tanah dari orang non-muslim. Tapi mereka hanyalah merebut tanah-tanah al-sunnah jamaah. Kemudian ya Uh, ke, kejahatan Syiah terhadap Al-Sunnah di Irak ini bisa dilihat dengan data-data baik di internet ini karena masih baru ya betapa banyaknya kaum muslimin Syiah eh, Al-Sunnah yang dibantai oleh Syiah di di Iran dengan pasukan Badar dan pasukan eh, macam-macam yang mereka miliki. Uh, di sini ada persoalan berapa satuan pasukan Syiah dalam melakukan penyiksaan Al-Sunnah seperti kesatuan pasukan Badar, pasukan Mahdi, pasukan Hizbullah dan lainnya. Ya, ini di, di Kuwait. Membunuh sekitar 200 ribu Sunni, mengusir sekitar 2 juta Sunni, memberikan kewenangan sekitar 2 juta orang Syiah Iran, memperkosa para wanita Sunni, membunuh anak-anak para ulama, dan membunuh anak-anak dan para ulama, kemudian merebut masjid-masjid al-sunnah yang tadi sudah dikatakan oleh tokoh Syiah sendiri wajib hukumnya untuk membunuh dan merebut eh, dan menghancurkan masjid mereka dan membakar menghancurkan masjid al-sunnah wal jamaah. Nah, oleh sebab itu kejadian ya Baghdad dan seterusnya apa yang terjadi di pada tahun 656 Hijriah yang begitu menyedihkan ke karangan ke karang-karang ulama yang begitu banyak perpustakaan hikmah yang begitu besar memiliki kaya ulama dari masa ke masa habis dihancurkan dibakar oleh orang-orang holokokan yang yang diberi peluang uh, masuk ke dalam kuasa Islam oleh bekerja sama dengan orang Syiah itu Abdul Al-Qami dan uh, eh, Nasiruddin Tusi. Kemudian kerjaan Syiah terhadap orang Al-Sunnah di Kuwait pada tahun 80 ya pada tahun 80-an orang Syiah merencanakan pembunuhan terhadap raja Kuwait. Ya, pada tahun yang sama mereka membajak pesawat ini karena uh, eh, pesawat uh, eh, Kuwait sendiri ya dan membunuh filat Sunni dan menjatuhkannya ke bawah. Pajatan Syiah terhadap Al-Sunnah di Bahrain. Di Bahrain ini barangkali ikhwan ada punya fotonya, yaitu barangkali mereka melakukan tindakan kejahatan Syiah terhadap Al-Sunnah di Bahrain, di antaranya seperti pembunuhan sopir taksi, ya, sudah yang sudah tua dari Sunni membunuh 14 orang polisi dan sunni, dari Sunni menggunting lidah seorang muazin dari Sunni. Jadi bisa dilihatkan fotonya di situ ada. Yaitu bagaimana mereka menggilas berkali-kali uh, seorang polisi dan juga menggunting lidah uh, eh, muazin dari Sunni ya di Bahrain. Kemudian ada Syiah di Nusaria eh, sekarang eh, tahu semua bagaimana keadaan Syiah di, eh, di Syria yang membantai kaum muslimin. Kemudian juga ke mana juga kejahatan Syiah antara Alusuna yang ada di Damas, di Yaman dan seterusnya. Bagi ikhwan yang punya foto-foto dan film bisa di, di, ditayangkan untuk kesempatan sebelum kita buka uh, interaktif. Ini adalah demonstrasi di Qatib di Saudi Arabia. Pembakaran dan pengeboman. Yang lainnya? Baik, berhubung waktu yang batasi kita, para ikhwan semua, ya kalau yang di ini ya foto dari muazin yang digunting lidahnya, ya ini sebelahnya ada polisi yang digilas sudah kayak boneka berkali-kali oleh orang Syiah. Dan mereka berkali-kali berkudeta di uh, eh, di Bahrain ingin merebut Bahrain itu. Nah, inilah berapa penjelasan yang dapat kita sampaikan uh, uh, untuk sebatas waktu kita cukup sampai di sini dulu ya mungkin kita punya waktu sekitar 15 menit ya. Baik, jazakallah khair kami sampaikan kepada Al Ustaz Ali Musri hafizahullah taala atas pemaparan bahasan yang sangat bermanfaat dan sangat ilmiah terkait dengan penjelasan beliau yang diikuti atau dilengkapi dengan data-data dan fakta yang ada di mana sejarah membuktikan dan uh, betapa buruknya dan kiprah uh, kejahatan Syiah terhadap kaum Sunnah Ahlussunnah dari zaman ke zaman dan tersebar di berbagai negeri kaum muslimin. Dan pendengar sudah pemirsa TV Roja kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya dalam sesi tanya jawab ini. Silahkan terkait dengan pembahasan kita di 021 823 6543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 08131 7776543. Kita akan angkat satu telepon yang pertama. Silakan. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Auf di Lampung. Silakan Pak. Uh, begini Ustaz di media apa di media internet khususnya tadi saya baca browsing-browsing itu mengenai fatwa dari ulama Madinah mengenai pemilu Ustaz hmm. antara dua kemunduran. Mungkin. Baik, halo. Halo. Terputus tampaknya. Baik, kami sampaikan kembali uh, pembahasan kita seputar permasalahan hakikat agama Syiah. Kami sampaikan juga kepada pendengar dan pemirsa TV Roja. Silakan kembali di 021 823 6543. Kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Harzani di Lampung. Silakan Pak Dani. Kita kan sudah tahu Pak Ustaz, kalau Syiah itu kan begitu sesatnya dan begitu bahayanya. Ya. Tapi kenapa kok di Indonesia dia diizinkan untuk berkembang? Baik. Kenapa kita ahli sunnah ini tidak mengusulkan kepada pemerintah supaya si ah ini jangan masuk di Indonesia karena ini saya ini tinggal di kampung Pak ya, di Tanggamus. Ini udah masuk ini si A ini. Nah, beberapa orang sudah memeluk si A. Itu aja pertanyaan saya. Baik, Kenapa Pak, dia dibiarkan masuk di Indonesia? Ya, jazakallah khair Pak. Barakallah fiqh. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, <clears throat> mengenai hal ini adalah wewenang memang dari penguasa ya. Uh, ada di sini ada dua dua hal yang perlu kita ketahui bahwa kita sebagai uh, Eh, intelektual, sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai apa, kita hanya berhak menyampaikan pada umat, memperingatkan umat. Ini sebagai usaha yang wajib kita lakukan. Maka oleh sebab itu di sini harus kita ketahui, kita menjelaskan ini adalah hakikat yang adanya, tapi jangan dipahami bahwa dalam cara begini kita memprovokasi kaum muslim untuk membenci orang Syiah, merusak barang-barang mereka, memukuli mereka tidak. Ini jangan sampai salah, ini harus dipahami. Karena itu adalah wewenang hukum, wewenang pemerintah. Ini di mana-mana kami beri materi selalu memperingatkan bahwa kaum muslimin kita menerangkan ini hanya sebagai penjelasan kewaspadaan yang perlu dimiliki, tetapi adapun menghukum, merusak dan segala macam pemilik hak mereka tidak boleh. Jangan sampai nanti hal ini um, ini kita hanya kewajiban seorang ulama semua nah yang dilakukan oleh ulama dulu mereka memperingatkan umat dari hal-hal akidah-akidah yang menyesatkan itu wajib bagi kita karena kita adalah kewajiban amanah dari Allah dan menyamankan saudara-saudara kita dari hal-hal yang menyimpang Nah, tetapi kita tidak boleh melakukan tindakan anarkis ya terhadap apapun yang dimiliki, apapun Syiah, apa Ahmadiyah, apapun saja, itu adalah wewenang penguasa. Setelah kita memaparkan ini, penguasa pun mendengar, telinga mereka juga punya telinga dan mereka juga punya yang jelas ya. Terserah karena mereka lebih tahu sebetulnya bagaimana kondisi ini, sebaiknya mereka memang memiliki kebijakan-kebijakan yang jelas dalam masalah ini. Oleh sebab itu di Orde Baru jelas-jelas sekali Syiah itu dilarang karena mengerti. Nah, kebanyakan penguasa-penguasa kita adalah pertama anak emak karena sudah terlalu gila dengan jabatan, tidak memperhatikan lagi masalah agama, ya dan padahal agama ini adalah satu dasar yang utama dijadikan di bangsa kita maka oleh sebab itu dijadikan ketuhan yang maha esa sebagai sila yang pertama dan ah, jelas agama negara kita ini berdasarkan agama tapi bukan agama tertentu ya. tapi berdasarkan agama jelas itu nah kemudian ada masalah lain adalah yaitu kehausan penguasa tanpa atau yang kedua yang kedua adalah yaitu ketidaktahuan mereka tentang hal ini ya ketidaktahuan mereka karena pada minggu yang lalu saya sempat melihat sebuah salah satu tokoh dari partai politik dan juga pejabat pemerintah yang memuji Iran dan seterusnya dia tidak tahu hakikat dari apa sebetulnya yang ada di belakang itu. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang keterbelakangan mereka dari informasi ini atau karena mereka uh, yang ketiga adalah karena mereka dipakai oleh Iran sebagaimana taktik mereka di, di Iran juga uh, untuk dibayar, di, dibantu partainya dan seterusnya. Mungkin mereka merasa sungkan untuk mengatakan Syiah itu sebagai hal yang apa, uh, yang sesat dan seterusnya ya, dengan merasa agak lunak sedikit dengan ajaran-ajaran begini parahnya, begitu sesatnya. Kemudian <clears throat> kita sangat melihat ketegasan uh, Malaysia yang begitu tegas ya, ya Malaysia yang begitu tegas Eh, dalam masalah ini ya ini cukup diacungi jempol karena mereka tidak mau karena keutamaan penjaga kesatuan bangsa mereka lebih diutamakan dari segala-galanya tetapi di bangsa kita ini banyak uh, itu tokoh-tokoh yang tidak punya pemikiran yang jelas ya apalagi tokoh-tokoh yang uh, yang ditokohkan dianggap itu mengaburkan uh, permasalahan ini di tengah masyarakat sehingga pemerintah pun menjadi gamang dalam mengambil keputusan ketika para alim ulama para tokoh-tokoh intelektual itu melihat mereka pun tidak Eh, memiliki satu kata gitu sehingga pemerintah menyebabkan mereka juga salah tingkah dalam mengambil hal ini. Wallahu alam itu yang dapat kita jelaskan tapi kita sekali lagi kita wajib waspada dengan cara mengajar, mempelajari akidah yang benar, mewaspadai akidah-akidah yang menyimpang ya dan kita dilarang berbuat anarkis kepada siapapun kelompok dan agama manapun. Wallahu alam bisawab. Baik, Ustaz, kita angkat kembali satu pertanyaan berikutnya dari telepon yang sudah hmm. masuk kembali. Silakan. Halo. Silakan, Bapak. Baik, terputus kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik Ustaz jazakallah khair atas penjelasan dan kajian yang sangat bermanfaat terkait dengan hakikat Syiah. Dan menjadi pertanyaan kami mengapa sana, tadi disebutkan uh, istilah Wahabi di mana seringkali istilah ini kami dengar dari kalangan atau sebagian kaum muslimin ketika mereka menuduh sebagian kaum muslimin yang lain tidak sependapat dengan mereka termasuk ke dalam uh, golongan Wahabi. Apakah istilah ini memang masyhur di kalangan Syiah atau mereka yang sudah termakan atau terwar terwarnai dengan fitnah tersebut juga menyebut dengan istilah yang sama? Jazakallah khair. Hal ini sebetulnya ada eh, agenda-agenda uh, politik dan agenda lainnya ya, nah. yang membuat isu ini begitu ya. Sebetulnya tulisan-tulisan apa itu Wahabi itu bukan hanya dari karangan orang Wahabi sendiri, bukan orang-orang Barat. Kalau mereka berhujah orang Barat begitu, orang Barat pun mengakui dalam referensi umpamanya apa namanya dalam apa uh, eh, ensiklopedia Britania dan ensiklopedia yang tulis di barat itu menerangkan bahwa apa itu wahabi wahabi itu adalah hakikat yang ingin mengembalikan manusia sesuai mengamalkan Islam yang benar itu saja dibaca karena silakan nanti bagi yang ingin dalam tulisan kami bisa diambil di web zikro.com apa itu wahabi itu kami nukil pendapat-pendapat bukan hanya dari karangan al uh, ulama Islam saja juga dari pendapat orang orientalis ya kadang-kadang orang nggak puas kalau nggak ada dari orang kafir gitu ya bukan kita yang kita ini yang kita ketika uh, kita dalam masalah itu tidak cerdas. Nah, dan juga isu Wahabi ini sebetulnya sudah berpindah-pindah ya. Dahulu sebetulnya isu Wahabi terlebih santai ditujukan ke dia. sekarang berpindah lagi pada yang lain dan terus-terusnya ya. Tetapi uh, orang barat sini mengatakan ya, uh, Wahabi itu memang sengaja isu yang dibuat ya untuk baik isu politika, isu sebuah aliran dan seterusnya. Ini selalu diangan-angankan ya dengan rangka untuk menghalai orang dari um, mengenal ajar Islam secara benar. Setiap orang yang ber, mengajak orang kepada sunnah, mengingkari perbuatan yang tidak ada sunnahnya, itu dianggap sudah wahabi ya. Walaupun dia tidak mengerti itu wahabi dari mana, apakah itu roti, apa itu ya. Buktinya ketika orang-orang menuduh wahabi, apa itu wahabi? Ya, kita katakan apa itu Wahabi yang kata kalian dan tolong tunjukkan referensi. Kalau tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa dia suka mengkafirkan, suka memindahkan, mana bukti-buktinya? Ya, apakah mereka memindahkan serampangan tanpa ada dalil, tanpa ada berpedoman kepada pandangan ulama atau mereka hanya berselera sehenanya saja mengumbar janji-janji, mengumbar kata-kata seperti itu? Tidak. Nah ini yang perlu kita katakan maka muslimin dan terutama isu wahabi ini e, dari dulu-dulu itu memang orang syiah yang selalu menghembuskan karena mereka pertama adalah e, bagaimana menjatuhkan e, ini isu politik di samping itu ditumpangi oleh isu akidah ya. ya. Tapi isu politik juga karena mereka ingin menguasai Saudi Arabia. Wallahu alam dan untuk diketahui ya bagi pemimpin negara tahu sendiri berapa kali syiah itu mengusulkan kepada e, di, di Dewan Keamanan PBB agar Masjidil Haram itu digilir di serama negara Islam untuk yang mengurus seterusnya kata mereka. Jadi mereka ingin begitu, semuanya ingin mencampuri urusan dalam negeri Saudi itu. Jadi sampai begitu mereka mereka angkat ke internasional ke PBB, bagaimana kalau ini kan lambang milikan dunia gitu maksudnya. Ingin menjadikan itu sebagai apa istilahnya di bawah uh, apa namanya PBB uh, eh, pengawasan Masjidil Haram, Madinah, Madinah itu. Mereka pakai segala cara agar misalnya mereka masuk dalam menguasai tanah dua tanah suci itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Ya, dengan Bapak Iwan di Semarang. Silakan Bapak Iwan. Ah, iya ini kan maraknya untuk berpolitik di sini. Ini saya melihat indikasi banyak sekali eh, tokoh-tokoh Syiah yang mulai masuk di beberapa partai politik untuk menjadi anggota dewan. Di sini kelihatan sekali. Bahkan di YouTube saya pernah melihat termasuk yang sudah masuk di dalamnya ada yang jadi salah satu penasihat presiden. Seperti Iya, pertanyaannya Bapak, langsung ke inti pertanyaan silakan. Halo, baik sekali karena sangat ya, terus Pak pertanyaannya Pak langsung pertanyaan Pak inti pertanyaan saja Pak, supaya lebih jelas sehingga tidak kita melebar ke masalah yang lain iya. ya eh, bagaimana sikap kita untuk mengantisipasi ini ini karena ini kelihatannya mereka menyebar ke semua partai politik nah ya, kita itu. bisa tangkap pertanyaannya jazakallah khair dan menjadi pertanyaan juga bagi banyak pesan singkat sikap kita terhadap uh, aliran Syiah bagaimana ya seharusnya menyikapi mereka Begini, kita dalam menyikapi, pertama kita harus tahu bagaimana taktik Syiah dalam mempengaruhi. Ya. Biasa mereka mempengaruhi adalah pertama yang mereka sentuh itu adalah rasa kepersaudaraan sama muslim, kemudian nanti dia akan memakai isu terzolimi alubaid, Bait, kemudian nanti dia akan bukakan bagaimana uh, apa namanya kebejatan sahabat. Itu isu-isu yang mereka uh, santer yaitu uh, selalu mereka yang kemukakan menanti mereka katakan kami adalah pembela Ahlul Bait. kami adalah mazhab Ahlul Bait. Selalu begitu. Imam Syukani mengatakan membantah ya dalam tulisan kita yang pernah juga kita uh, jelaskan yaitu tentang akidah Al-Sunnah tentang Bait itu bisa diambil juga dari web kita zikra.com itu Imam Syukani oh, bahwa Ahlul Bait itu pada akhirnya tidak punya mazhab tertentu, tidak pernah memiliki akidah sebenarnya dipahami oleh orang Syiah Rafidah sekarang. Nggak ada seperti itu. Bahkan Ali sendiri tadi sudah kita ungkapkan perkataan dia dan menegur orang Syiah yang mengambil me, me, melebihkan kedudukan dia di atas Abu Bakar dan Umar. Nah, oleh sebab itu kita waspadanya pertama bekali diri Anda dengan akidah yang benar. Yang kedua e, yaitu eh, hati-hati e, dalam memilih teman ya. Ah, tidak memiliki teman bukan berarti kita harus mencurigai tapi maksudnya uh, kita bisa berbuat baik dengan siapa saja tapi dalam masalah pergaulan perlu waspada dalam masalah keyakinan kebiasaan dan banyak orang terjatuh ke dalam hal ini adalah karena pergaulan Nah, kemudian masalah kondisi politik sebelum kita tidak bicara masalah politik bagi kaum muslimin yang memiliki uh, peluang untuk maju dan terusnya silakan yang namanya bukan hanya Syiah, non muslim pun maju. Ketika saya ditanya kenapa ada tokoh-tokoh politisi, ya bukan ya juga, non muslim juga laju dan ini indah. Peluang memang dibuka oleh negara, kita tidak bisa peluang apa-apa. Ya kan? Hanya kalau Anda ingin maju, ingin bersaing, ikut maju. Silakan, antum sadar di sini. Dan ini adalah oh, sebagai bahan bagi para tokoh-tokoh politik yang alus sunnah, bagaimana mereka harus bersikap nanti di parlemen. Ya kan? Kalaupun ada tokoh syiah mereka juga ikut di parlemen, bagaimana mereka harus bersikap? Ya, setelah kita sampaikan materi-materi ini, -materi, mereka punya sikap yang jelas nanti di DPR apa yang harus mereka ambil, gitu. Dan ini harus mereka katakan. Dan ini perlu kita pelajari. Dan juga ini pelajaran bagi alusunal jemaah. Dan ini ketika saya berkunjung kepada salah satu negara seperti Kuwait dan negara-negara lainnya itu, uh, ini mereka mengeluh memang ketika pejabat-pejabat negara Syiah kemudian mereka dalam urusan-urusan administrasi dipersulit. Dan itu mereka keluhkan. Dan ini adalah tantangan bagi alusunal jamaah mereka harus mendidik anak mereka jadi anak-anak yang cerdas anak-anak yang tangguh anak-anak yang berjuang begitu jadi harus kita uh, berjuang dan seterusnya sesuai kemampuan masing-masing. Jadi ada porsi kita. Anda di bagian politik, Anda di bagian ekonomi, Anda di bagian yang lainnya, masa hendaknya Anda harus bisa berbuat juga untuk agama. Siapapun sekarang ini, ya, dimanapun dia, pasti di dalam berbuat keputusan dia tidak bisa mengingkari apa yang dia yakini, baik non Muslim atau Muslim, ya, pasti itu berpengaruh dan itu kenyataan tidak bisa didutai di dalam baik di negara kita, negara lain manapun saja, ya, yang namanya keyakinan itu tetap satu yang diperjuangkan oleh setiap orang, ya. Tetapi tentu dengan cara-cara yang tidak bukan berarti harus mengorbankan orang lain, menzalimi orang lain tidak. Tapi kita melihatkan bahwa Islam ini tidak pernah menzalimi orang lain, baik agama lain maupun eh, aliran-aliran uh, pun Ahlussunnah tidak pernah menyolimi. Oleh sebab itu kita nyatakan dalam uh, negara Ahlussunnah yang dominan, lihat orang Syiah bebas buka pendidikan, bebas mengadakan kegiatan dan seterusnya. Tapi tolong tanya di mana? orang al-sunnah di, di, di Iran, orang al-sunnah di perkampungan Syiah, bagaimana keadaan mereka? Ini satu pertanyaan yang besar gitu. Nah oleh sebab itu uh, ini hanya sebagai uh, penyegar, bagi perangsang bagi kaum muslim untuk malah memberi kali diri mereka dan keluarga mereka akidah yang benar. Jadi sekali lagi kita ingatkan, jangan sampai uh, baik apapun alirannya kita bersikap anarkis tidak boleh. Porsi ulama hanya, porsi ustadz, pasti kiai hanya menjelaskan pada umat. Adapun masalah hukum menghukum, salah atau tidak menutup atau tidak menutup sebuah lembaga itu urusan pemerintah dengan ada undang-undang dan aturannya. Kita uh, ini kita namanya istilahnya sedang berada di pasar ya, dengan kita kita perlihatkan keunggulannya, orang juga jualan gitu ya. Semua kita begitu, persaing. Namanya dunia demokrasi ini yang membuat kita seperti itu itu dunia terbuka anda sebagai lusuna ya tampilkan kebolehan anda ya lihatkan kehebatan anda begitu kan harusnya begitu kita jadi kita tidak perlu takut tidak perlu sanksi dan seterusnya ya kita bertawakal kepada Allah yang kebenaran pasti benar dengan adanya seperti ini sehingga masyarakat kita barulah ulama-ulama ustaz-ustaz kita terbangkit untuk menerangkan akidah Syiah kalau tanpa ada muncul masalah seperti ini pasti tidur selama ini kan jadi hikmah Allah begitu Biar Allah, memang ulama kita mengatakan apabila Allah ingin mengangkat sebuah kebenaran, Allah jadikan sebuah sebab untuk bangkitnya kebenaran itu. Sehingga dengan adanya ini mulailah orang Al Sunnah bangun. Oh begitu rupanya. Mulailah Al-Sunnah yang selama ini lembek-lembek terhadap orang Syiah, tidak tegas dan semacamnya. Mulai mereka mengerti oh begini cara-cara orang Syiah dan seterusnya. Demikian barangkali sebagai kesimpulan saja. Ya. mungkin kita. Karena sudah waktunya kita apa namanya terbatas sudah cukup malam ya untuk para ya. soal, akhir mungkin. Baik. Kami angkat satu pertanyaan yang cukup banyak disampaikan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullah, wabarakatuh. Ustaz sebagian kaum menyatakan bahwasanya Syiah terbagi menjadi beberapa bagian. Hmm. Ada Syiah yang ekstrim, hmm. kemudian ada Syiah yang uh, bisa ditolerir seperti hmm. Syiah dengan madhab Ja'fariyah dikatakan. <clears throat> yang menjadi pertanyaan Syiah yang beredar di negeri kita khususnya atau di dunia pada umumnya, hmm. apakah memang pembagian itu ada dan uh, kiblat yang disebutkan oleh tadi Ustaz bahwasanya Syiah memiliki makar dan kejahatan terhadap ahlus sunnah hmm. Syiah yang seperti apa atau berkiblat ke arah mana jazakallah khair tadi sudah barangkali bagi pemirsa yang pendengar mengikuti tahu ya <clears throat> Syiah memang terbagi-terbagi, tetapi yang dominan di mana-mana sekarang adalah Syiah Isna Syariah. Mereka memiliki nama yang begitu banyak. Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah, mereka satu itu. Syiah Rafidah, Syiah apa tadi? Imamiyah, Rafidah, Ja'fariyah, Isna Syariah, itu mereka semua satu itu. Dato Mazhab Alul Bait sekarang yang terkenal di Indonesia, tidak ada bedanya. Mereka karena yang ada sekarang yang tersebar secara menyeluruh yang memiliki gerakan untuk menyebarkan ajar mereka itu hanyalah si Asnaria dan itu didukung oleh negara yang jelas, kekuasaan jelas. Nah, oleh sebab itu. Jadi uh, kalau ada Syiah yang uh, tidak yang tentukan mana yang tidak itu buktinya dari mana? di mana? Secara umum sekarang yang tersebar yaitu adalah Syiah yang memang memaham sebagaimana yang kita jelaskan tadi, yaitu yang eh, memiliki negara yaitu Iran resmi ya. menjadikan mazhab mereka sebagai Syiah di mereka mengatakan Republik Islam tapi Islam termasuk di situ adalah Islam Syiah. Makanya kalau mereka mengatakan sebagai negara Islam, mereka tidak menerapkan hukum Islam. Tidak mana, mana ada penampakan Islam di sana? Itu hanya kan eh, sebagai label dan gambaran yang ada yang ingin mereka tipukan kepada dunia-dunia Islam lain dan terusnya. Barangkali itu saja kita dapat sampaikan. Jika ada salah kata, salah oh, apa namanya ungkap ya ungkapan dan seterusnya, kami mohon maaf kepada pemirsa dan para pendengar semuanya. Demikian kita jelas pada seperti ini. Moga-moga ada manfaatnya bagi kita semua dan kita yang terpenting dari hal ini adalah kita waspada dan membekali diri kita dengan ilmu dan iman ya akidah yang benar itu saja jadi jangan tidak perlu kita terlalu pusing dengan hal ini kuncinya hanya adalah dengan kita bertawakal dan juga mengambil sebab itu belajar ilmu agama demikian para kaum muslimin selamat ya Allah SWT dengan banyak maaf subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh